Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah menganugerahkan kepada kita nikmatnya dan mencurahkan kepada kita karunia-Nya. Di mana pada pagi yang cerah ini Allah Azza wa Jalla satukan dan Allah Tabaraka wa taala kumpulkan kita di majlis yang mulia. Semoga Allah curahkan kepada kita karunia dan rahmatnya. Amin pada pertemuan Al-Arba'in yaitu 40 hadis yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi Yahya bin Syaraf Abu Zakaria rahimahullahu taala. Dan sebelum saya <clears throat> masuk kepada pembahasan hadis al awal itu hadis yang pertama penting sedikit saya ketengahkan di sini bahwa pengumpulan ah, al-hadis dalam sebuah tulisan menjadi 40 al-hadis sebelum al-Imam Nawawi rahimahullah taala itu telah ditempuh oleh para ulama-ulama sebelumnya. Artinya, wal Imam Nawawi bukan orang yang pertama kali menghimpun 40 hadis. Sebelumnya ada Al-Imam Abu Bakar al bayhaqi rahimahullahu taala dan sebelumnya juga ada Al-Imam Ibn Mubarak rahimahullahu taala dan para ulama-ulama lainnya sebelum Al-Imam Nawawi juga mengumpulkan hadis-hadis menjadi 40 al hadis, Dan itu semua <clears throat> ditempuh oleh para ulama kita rahimahumullah dalam rangka untuk menyampaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Dan di sana ada hadis yang mengabarkan akan keutamaan menghimpun dan menyampaikan 40 hadis kepada umat menjaganya itu menjaga 40 hadis ini kepada umat dan juga menghafalnya dan menghafalkannya kepada umat dan datang dari banyak sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan tapi hadis tersebut adalah hadis yang dikatakan oleh Imam Nawawi tafaqqa al-huffaz bahwa para huffaz itu sepakat akan kelemahan hadis tersebut. Oleh karena itu Imam Nawawi rahimahullah dalam menghimpun 40 hadis ini Beliau tidak bersandar kepada hadis tersebut, melainkan bersandar kepada keumuman hadis-hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan akan keutamaan penyampaian hadis-hadis. Seperti misalnya hadis dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup populer, di mana beliau Alaihi Salatu Wasallam mengatakan, "Nadzar Allah mra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha." Semoga Allah Azza wa Jal cerahkan wajah seseorang yang dia mendengar hadisku. Kemudian dia memahaminya. Lantas dia menyampaikannya. Pada hadis ini kita dapati bahwa orang tersebut mendapatkan pujian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan oleh karena apa? Yaitu disebabkan oleh karena dia menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebabkan oleh karena dia mendengarnya kemudian dia menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya hadis dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala kurang lebih ada 13 ulama yang disebutkan oleh Al Imam Nawawi rahimahullahu taala yang menghimpun 40 hadis-hadis An-Nabawi di Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan para ulama tersebut menulis kitab Al-Arba'in sesuai dengan topiknya yang mereka pilih. Sebagiannya ada yang menulis dalam perkara zuhud. 40 hadis tentang zuhud. Yang lainnya ada yang menulis 40 hadis tentang adat. Yang lainnya ada yang menulis 40 hadis tentang masalah al-jihad. Akan tapi al imamun Nawawi rahimahullah kitabnya ini memiliki karakteristik tersendiri. Yaitu di mana beliau menghimpun 40 hadis ini dan terdapat pada 40 hadis tersebut kaidah-kaidah agama yang mencakup perkara-perkara itu seluruhnya, mencakup perkara-perkara itu seluruhnya. Oleh karena itu, kitab al-hadis al-arba'in Al nawawiyah dia mendapatkan tempat yang di hati kaum muslimin. Nah, kita akan dap kita dapati kaum muslimin dari semua manhaj, dan dari semua golongan. Seluruh mereka mayoritasnya menghafalkan al-hadis al-arba'in an-nawawiyah ini kepada kepada para murid-muridnya, kepada para mad'unya. Dari sini kita ketahui bahwa hadal kitab yaitu kitab al-arba'in an-nawawiyah dia memiliki kedudukan yang cukup terhormat di hati kaum muslimin. Oleh karena itu Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau memotivasi kepada kaum muslimin jami'an. Dalam ucapannya beliau mengatakan wa di likulli raghibin fil akhirah an ya'rifa hadhihi al dan sudah sepatutnya sudah sepatutnya bagi orang-orang yang menghendaki negeri akhirat itu menghendaki keridhaan Allah azza wajalla untuk dia mengenal hadis-hadis ini lima shtamalat alaihi minal muhimmat karena pada hadis-hadis al-arba'in an-nawawiyah yang beliau himpun di sini itu terkandung dalamnya perkara-perkara yang penting dan perkara-perkara agama yang dibutuhkan oleh oleh kaum muslimin jami'an. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-hadis al-awwal berkenaan dengan al-hadis yang pertama adalah hadis yang berbicara tentang an-niyah adalah hadis yang berbicara atau mungkin anaknya hafal, bapaknya belum hafal. Ada yang seperti itu? Semoga kita juga tidak kalah sama anak-anak kita. Karena al awal dia memiliki ya, kepentingan yang tersendiri. Dia merupakan hadis yang penting sampai-sampai para ulama rahimahumullah mereka jika menulis kitab ketika ini sebagai hadis yang pertama dalam karya-karya tulis mereka. Sebagai hadis yang pertama dalam karya-karya tulis mereka. Seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sudah sepatutnya bagi seorang yang menulis sebuah ilm untuk meletakkan hadis tentang niat ini di awal kita, Di awal kitab. Hadis ini adalah hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala Berkata Al-Imam nawawi rahimahullahu taala. Kata beliau dalam kitabnya An Amiril Mu'minin Abi Hafs Umar bin khattab radhiyallahu taala anhu qala Dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin khattab beliau berkata سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu yaitu perbuatan-perbuatan itu. Karena amalan di sini artinya adalah perbuatan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia itu bin niat dengan niatnya. Dia itu dengan dengan niatnya. Wa inna malikul limri'in Dan sesungguhnya setiap hal kan apa yang dia niatkan. Sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kata beliau alaihi salatu wassalam melanjutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi." Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Maka hijrahnya adalah karena Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu dunia yusibuha ra'atin yang yanfi'uha. Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia dapatkan atau karena wanita yang ingin dia nikahi fahijratuhu ila ma hajar ilaihi maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan hadirin muliakan Allah subhanahu wa taala hadis ini termasuk hadis yang fard hadis al-ahad dan bukan termasuk dari hadis yang mutawatir di mana Al-Imam Nawawi rahimahullah taala yastadil berdalil dengan hadal hadis. Berdalil dengan hadis ini dalam perkara al-i'tiqad, dalam perkara al-aqidah, dalam perkara al-ibadah. Dan ini merupakan aqidah ahlus sunnah, aqidah kita. Bahwa hadisul ahad, yaitu yang bukan mutawatir, dia merupakan hujjah dalam perkara aqidah, Dia merupakan sandaran yang valid dalam perkara akidah. Dan yang menyelisih dalam perkara ini adalah kelompok dari kalangan Al-Mu'tazilah yang mensyaratkan bahwa sebuah hadis untuk dijadikan sebagai hujah dalam perkara akidah itu harus merupakan hadis yang mutawatir. Dan ini adalah perkara yang keliru. Allah Ta'ala dan juga para al-ulama yang lainnya. Dan beliau yaitu al-Imam Nawawi Ketika beliau menempatkan hadis tentang niat ini bukan tanpa maksud. Ketika beliau membuka kitabnya dengan hadisul awal, yaitu hadis tentang niat ini, bukan tanpa maksud dan tanpa tujuan. Beliau jelaskan dalam keterangannya akan maksud dan tujuan beliau meletakkan hadis tentang niat di awal kitab. Kata beliau rahimahullahu taala innama bada'tu bihi ta'assiyan bi a'immatina. Sesungguhnya kami mengawali kitab ini dengan hadis ini. Itu dalam rangka mencontoh para imam-imam kami. Wa mutaqaddimi aslafina minal ulama dan para pendahulu kami dari kalangan para ulama. Tanbihan talibi ala tashihin niyah yaitu sebagai catatan dan sebagai peringatan kepada seorang pelajar untuk meluruskan niat. Untuk meluruskan maksud. Untuk meluruskan tujuan. Wa iradatahu wajah Allah Ta'ala. Bijami a'mali al wal-khafiyah. Dan juga, kata beliau, untuk meluruskan maksud dan tujuan mereka. Agar maksud dan tujuan mereka dalam segenap perbuatanmu dan dalam segenap ucapannya dan dalam segenap aktivitasnya tidak mengharapkan kecuali hanya wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jal, semoga di tempat yang mulia ini Allah Azza wa Jalla kumpulkan kita dan Allah Jalla wa ala satukan kita dalam acara ini semata-mata hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala amin. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala menerangkan tentang keutamaan hadis niat ini. Beliau mengatakan dalam salah satu ucapannya tentang fiqh bahwa hadis ini itu masuk ke dalam 70 bab dari ilmu fikih. Nah, dalam kesempatan yang lain beliau mengatakan huwa thuluthul ilm. Hadis niat ini merupakan sepertiganya sepertiganya ilmu. Dan apa yang diucapkan oleh Al-Imam al syafii rahimahullahu taala ini itu yusbih serupa dengan apa yang diucapkan oleh Al-Imam Ahmad dalam salah satu ucapannya beliau mengatakan usulul islami ala thalathati ahadith. Pokok-pokok ajaran Islam itu berporos kepada tiga hadis. Dan apa yang dikatakan oleh para ulama dalam menghimpun dan menyimpulkan ilmu itu merupakan kunci-kunci bagi kita para talabatul ilm untuk memahami agama kita. Untuk kita memahami agama kita. Karena ketika dikatakan bahwa pokok ajaran Islam itu dia berporos pada tiga hadis, maka dalam gambaran kita Islam itu mudah atau Islam itu sulit? Mudah sekali, masya Allah. Islam itu begitu mudah. Apa tiga hadis tersebut? Yang pertama adalah hadisnya Umar. Tentunya adalah hadis kita ini, hadis yang pertama. Yaitu hadis tentang tentang niat. Yang kedua adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha yaitu hadisnya yang keempat dari Al-Arba'in An-Nawawiyah. Yang cukup populer di kalangan kita di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara kami ini yang bukan darinya maka itu tertolak. Dan yang ketiga adalah hadisnya Nu'man. Itu hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala an yang menerangkan di mana Nabi sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal itu jelas dan yang haram itu, itu jelas. Yang pertama adalah hadis tentang tentang niat. Kemudian yang kedua adalah tentang ya, agar amalan kita itu sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah penjelasan tentang sub-sub dalam agama. Yaitu tentang perkara yang halal dan tentang perkara perkara yang yang haram. Yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bahwa poros agama kita itu dia kembali kepada kepada tiga hadis. Masya Allah. Dia kembali kepada kepada tiga hadis. Dijelaskan oleh Al-Imam bin Rajab rahimahullah taala yang kesimpulan dari perkataan beliau kata beliau rahimahullahu taala agama ini itu seluruhnya kembali kepada tiga perkara. Yang pertama adalah mengerjakan perintah Allah. Yang kedua adalah apa? Adalah meninggalkan larangan Allah Azza wa Jal. Kemudian yang ketiga, berhati-hati dari perkara perkara-perkara yang yang syubhat. Dan ini eh, tiga perkara ini terkandung dalam hadisnya Nu'man. Terkandung dalam hadisnya siapa? Hadisnya Nu'man bin Bashir yang mengatakan bahwa halal itu jelas, yang haram itu jelas dan di antara keduanya ada yang ada yang mutasyabih, ada yang ada yang sama. Kemudian kata beliau dan mengerjakan ini, mengerjakan ya kandungan dari hadis Nu'man bin Bashir ini itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali dengan dua hal. Kecuali dengan dengan dua hal. Demikian kata Imam ibnu Rajab. Yang pertama adalah apa? Adalah muwafaqatus sunnah. Adalah sesuai dengan dengan sunnah Nabi ya fil zahir, secara penampakannya, ya secara pelaksanaannya itu cocok dengan apa yang dituntunkan. Juklaknya juklaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini yang dikandung dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua adalah dalam mengerjakannya fil batin dalam hati harus karena Allah dan mengharap wajah Allah Azza wajalla dan itulah yang dikandung dalam hadisnya ya dalam hadisnya, dalam hadisnya Umar. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bahwa agama ini kembali kepada tiga hadis yaitu hadisnya Umar, hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang ketiga adalah hadisnya An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang pertama mengatakan innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Sesungguhnya amalan-amalan itu dengan niat-niat. Hadir muliakan Allah Azza wa Jalla. Amalan di sini am. Amalan di sini sifatnya umum yaitu mencakup ketaatan-ketaatan kepada Allah itu dari perkara ibadah dan juga dari perkara al-muamalah. Nah, ini adalah pendapat ya al-mutaqaddimin atau jumhur al-mutaqaddimin dari kalangan dari kalangan as-salaf dari kalangan as-salaf. Maka amalan yang merupakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ya seperti misalnya puasa, seperti misalnya salat, seperti misalnya zakat, orang yang mengerjakannya itu akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala apabila terpenuhi syarat-syarat diterimanya amalan yaitu al-ikhlas wa muwafaqatus sunnah dan sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dari perkara adat, dari perkara adat seperti misalnya ya makan, seperti misalnya minum, seperti misalnya berpakaian dan seterusnya, maka orang yang melakukannya juga akan diberi pahala oleh Allah Azza wa Jal apabila dalam mengerjakannya dalam mengerjakannya dia meniatkan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi, ayuhal yang dimuliakan Allah, niatkan ya ketakwaan kepada Allah ketika kita makan kita. Bahwa kita makan hanya ya semata-mata bukan untuk mengisi perut yang lapar melainkan juga untuk juga untuk at-taqawwi fi taatillah. Untuk kita bisa ya semakin kuat dalam mengerjakan keta ketaatan kepada Allah Azza wa Semakin kita mampu untuk mengerjakan ya perintah Allah Azza wa Jalla, semakin kita mampu untuk meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Maka al-amal dalam hadis ini itu am. Dia mencakup al-ibadah dan juga mencakup mencakup adat. Kata Nabi saw alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan yang umum tadi yang mencakup ibadah dan juga mencakup adat, ya, itu binniyat. Apa maksudnya binniyat? Artinya adalah mu'tabaratun ya, apakah dia itu dianggap sah Apakah dianggap merupakan amalan yang rusak? Itu tergantung kepada kepada niat. Tergantung kepada kepada niat yang melatar belakangi seseorang dalam mengerjakan amalan tersebut. Apakah niatnya ya, itu baik? Maka ini akan mempengaruhi amalan tadi. Ya. Ataukah niatnya buruk? Maka juga akan mempengaruhi status dan kualitas amalan yang dia yang dia kerjakan itu. Bisa difahami sampai di sini ayo hadirun. Maka di sini kita ketahui pentingnya peran niat dalam amalan karena tidaklah semata-mata ya suatu amalan itu dilihat kepada bentuknya saja seperti misalnya as-salat muwafaqatus sunnah ya sesuai dengan sunnah Nabi saw alaihi wasallam akan tapi jikalau niatnya itu bukan karena Allah maka amalannya itu akan akan rusak maka amalannya akan rusak dan tidak diganjar oleh Allah subhanahu subhanahu wa taala. Seperti orang yang misalnya dia dia makan. Akan tetapi makannya dia untuk mengisi kelaparannya kemudian setelah itu dia mau nyolong. Maka makannya dia itu ya bukan lagi mubah melainkan menjadi menjadi menjadi haram dan dia akan diganjar karena makannya itu ya yang diniatkan dengannya suatu amalan yang buruk dia akan diberikan kepadanya ya catatan berupa dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita ketahui pentingnya peran peran niat. Dan niat secara bahasa artinya adalah al-qasdu yaitu maksud ya dan tujuan dan iradah dan kehendak. Dan tempatnya adalah fil qalbi. Tempatnya niat itu di mana? Di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Dan niat dalam penggunaan ulama, dalam penggunaan terhadap kalimat sunniyah ya itu ada dua makna. Ada dua, ada dua makna. Yang pertama adalah tamyizul ibadah ba'dhuha an ba'd. Niat sebagai pemisah antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Yang ibadah yang satu dengan yang dengan yang lainnya. Ya seperti misalnya ya puasa qada'ur Ramadan. Ya di luar Ramadan seorang ingin mengqada mengqada Ramadan. Kemudian dia puasa dari sejak terbit fajar hingga hingga tenggelamnya matahari. Maka puasa qada Ramadan ini tidak bisa dibedakan. Ya, dengan puasa Senin Kamis misalnya dia lakukan itu di hari Senin. Atau dia lakukan itu di hari Kamis. Tidak bisa dibedakan karena apa? Karena secara penampakannya ya itu sama dan serupa. Tapi yang membedakannya apa? Yang membedakannya adalah an-niyatu fil qalb. Adalah niat niat di dalam hati. Maka niat ya sebagai fungsi yang pertamanya adalah sebagai pembeda antara antara ibadah yang satu dengan yang lainnya. Dan dia juga selain daripada itu sebagai pembeda antara ibadah dengan adat, sebagai pembeda antara ibadah dengan dengan kebiasaan. Seperti misalnya antum mandi junub misalnya. Itu ibadah. Ya, apabila antum ingin ya bersih-bersih, kemudian antum ingin mengerjakan sholat dan seterusnya. Dia menjadi ibadah. Dan tidak bisa dibedakan secara penampakan ya sama sambil handuk, sama-sama beli sabun, sama-sama masuk kamar mandi dengan mandi litanadzuf, dengan mandi untuk apa? Untuk sekedar bersih-bersih. Sekedar untuk agar at-tabarrud, antum kegerahan antum mandi. Nah, yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah adalah adat. Adalah adat. Ya. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah adalah niat. Begitupun juga misalnya makan. Ya, seperti misalnya makan di pagi hari atau makan ya di tengah malam. Ya, jam 3 ya malam, jam 4 malam misalnya atau jam, jam pagi. Tidak bisa dibedakan bahwa ini adalah makan sahur dengan bahwa ini adalah sekedar karena lapar yang membedakannya hanya apa? Hanya niat. Maka yang pertama, ayol hadirin dimuliakan Allah, niat itu sebagai pembeda antara ibadah dengan dengan ibadah yang satu dengan yang lain, dengan yang ibadah yang lainnya dan ibadah dengan dengan adat. Kemudian yang kedua, bahwa kalimat niat ya, dalam penggunaan para ulama kita rahimahumullah ya, itu juga sebagai pembeda lainnya. Apa yang saya maksud di sini adalah seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwa niat itu membedakan kepada siapa amalan itu kamu tujukan. Kepada siapa amalan itu kamu kamu tujukan. Apakah karena Allah saja dan itu adalah yang seharusnya ini adalah at-tauhid dan ini adalah Allah tauhid. Atau karena Allah dan ikut di situ selainnya. Nah ini adalah apa? Allah syirik, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Seperti orang yang mengerjakan sholat karena Allah dan juga masuk dalam niatnya di situ niat untuk dipuji. Nah, melakukan ibadahnya itu bukan karena Allah sama sekali melainkan karena makhluk. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah adalah niat dan niat dalam pengertian yang terakhir ini ayo hadirun dimuliakan Allah yaitu di mana niat sebagai pembeda kepada siapa amalan itu kamu tujukan apakah kepada Allah saja atau kepada Allah dan masuk di situ selain Allah atau kepada selain Allah niat dalam pengertian yang kedua ini itulah niat yang banyak terdapat dalam ucapan ulama ussalaf yang mengingatkan kepada kita untuk mengikhlaskan ibadah kita kepada Allah dan mengikhlaskan amalan kita untuk untuk Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Kemudian ayo al-hajj yang dimuliakan Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini merupakan ya, keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Apabila yang dia niatkan itu kebaikan dalam amalannya, ya ke yang akan dia dapatkan pun juga kebaikan dari Allah Azza Wajalla. Dan sebaliknya apabila yang dia niatkan dalam amalannya itu adalah keburukan, maka yang dia dapatkan dari Allah Azza wa juga adalah juga adalah keburukan. Dan apa yang beliau katakan sallallahu alaihi wasallam dalam penggalan yang pertama ini merupakan kaidah umum. Merupakan kaidah umum. Innamal a'malu binniyat Wa inna malikul limri'in manaw. Maksudnya ya. amalan itu dinilai sesuai dengan niat dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dan dia berlaku dalam semua amalan ibadah. Berlaku pada semua ibadah apapun itu. Apapun itu. Dan juga berlaku pada al-adat. Seperti tadi telah diketengahkan bahwa amalan di sini mencakup ibadah dan juga mencakup mencakup adat. Ya, dia berlaku pada perkara-perkara ibadah dan juga perkara-perkara adat. Maka oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada sabdanya selanjutnya beliau mencontohkan dengan satu amalan yaitu al-hijrah. Beliau mencontohkan dengan apa? Dengan hijrah. Dan apa yang beliau contohkan ini itu sebagai mi'yar, sebagai ukuran bahwa amalan apapun itu serupa dengan hijrah. Serupa dengan hijrah. Antum bisa ya golongkan seperti misalnya sholat antum, puasa antum, hajinya antum, ya tolabul ilminya antum, hadirnya antum kekajiannya dan seterusnya dari amalan-amalan ketaatan. buah kondisinya itu seperti hijrah yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sini. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mencontohkan dengan satu amalan akan kaidah yang umum yang tadi beliau katakan. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Hijrah adalah amalan ketaatan. Dan terjadi dalam Islam dua kali. Yang pertama adalah hijrah ya dari negeri ya yang dipenuhi dengan rasa takut ke negeri aman. Itu hijrah ke, Habasyah. Dan yang kedua adalah dari negeri al, dari negeri Al-Kufur yaitu Mekah ke negeri yaitu Madinah dan ini adalah hijrah hijrah yang kedua. Secara pengertian itu adalah atar. Hijrah Cara pengertian adalah Allah at-tark itu meninggalkan. Dan dia merupakan ketaatan dan tidak ada lagi hijrah ya dari Mekah ke Madinah sampai hari kiamat. Sampai sampai hari kiamat. Kenapa? Ya, karena ya Mekah itu selamanya akan tetap tinggal sebagai negeri al-Islam sampai hari kiamat. Ini yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau katakan dalam hadis yang lain, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Tidak ada lagi hijrah setelah Fathu Makkah, akan tetapi yang ada adalah tinggal ya jihad dan tinggal an niyyah. Al-muhim bahwa hijrah di sini adalah amalan amalan soleh. Amalan soleh. Nabi SAW mencontohkan apa yang beliau katakan pada kaidah di awal hadis itu dengan dengan hijrah. Kata beliau, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya itu amalan solehnya. Amalan ketaatannya Itu karena Allah dan Rasulnya. Karena Allah dan Rasulnya. Berarti niatnya hanya mencari keridhaan Allah dan untuk menolong menolong agama Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam rangka untuk meninggikan kalimat kalimat Allah dan mengharapkan wajah Allah Azza wa Maka dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Kan tapi oleh karena niatnya itu adalah amalan soleh, Nabi sebutkan sesuai dengan lafalnya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih" Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya. Disebutkan sesuai dengan lafalnya, sebagai syarafan, sebagai pemuliaan. Buat niatnya itu adalah niat yang baik. Buat niatnya itu adalah niat yang niat yang terpuji. Ini pujian kepada al-mukhlisin, orang-orang yang ikhlas dalam amalannya, yang hanya mengharapkan wajah Allah dalam ketaatannya kepada Rabbnya Jalla wa'ala. Kemudian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan manusia dari golongan yang kedua, yaitu orang yang mengerjakan ketaatannya apapun, apapun itu. Dan dicontohkan di sini hijrah, akan tapi bukan karena Allah. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Paman kanat hijratuhu li dunia yusibuha." Dan barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang ingin dia cari, awim imra'atin ki'uha. atau karena wanita yang ingin dia nikahi. Nah, ini adalah tamsil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, contoh yang beliau berikan. Adapun niat karena Allah azza wajal bukan cuma ini saja dan bisa banyak. Bisa banyak niat karena Allah, bisa pengen jadi kaya, bisa pengen ya agar terpandang dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan bukan dengan lafalnya, Ya dalam sabdanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat hijratu li dunya yusibuha." Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia cari atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Diulangi enggak? Perkataannya tidak diulangi. Kenapa? Sebagai tahkiran tahqiran niatnya, sebagai penghinaan kepada niatnya karena niatnya bukan karena Allah. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita di antara al-mukhlisin dan orang-orang yang berusaha dalam tiap amalan dan perbuatan. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Wa barakallahu fikum. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Pembicaraan tentang niat adalah pembicaraan tanpa batas akhir. Bagaimana tidak? Allah berfirman di dalam Al-Quran Surat Al-Bayyinah A'udhu billahi minasyaitanir rajim Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin Tidaklah manusia diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan seluruh ketaatan mereka kepada Allah. Inti agama kita semuanya ada pada niat yang ikhlas. Sebagaimana yang bisa kita ambil pelajaran daripada ayat yang kita bacakan tadi. Tidaklah manusia diperintahkan seluruh yang diperintahkan kepada antum tidaklah diperintahkan kecuali ikhlas. Maka seluruh agama kita awalan wa akhiran dari yang pertama sampai yang terakhir ikhlas ada di situ. Makanya pembicaraan tentang ikhlas adalah pembicaraan tanpa batas akhir. Dan dia adalah pembicaraan yang layak dan patut untuk diulang-ulang terus. Dan ada izin sebelum kita pindah kepada materi yang kedua dengan hadis nomor urut yang kedua minta izin kepada Ustaz Ja'far Afidahullah untuk menambahkan sedikit yang ana anggap penting untuk ditambahkan dalam masalah niat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat al-hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Dua hal yang sangat penting dalam masalah niat. Yang pertama tashihu niat membenarkan niat. Yang kedua, tajdidun niat, Memperbaharui niat. Amma tasihun niat. Adapun membenahi niat maksudnya adalah merubah niat yang salah ke niat yang benar. al-hasil. Ada orang yang beramal dengan niat yang benar dan ada orang yang beramal dengan niat yang salah. Dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan adalah tashihun niyah. Niatnya harus dibenarkan. Kapan suatu niat dianggap niat yang benar? Manakala seorang hamba melakukan amalan yang dia inginkan dari amal itu hanya mengharapkan taqarrub ilallahi azza wa jalla mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita sudah tahu ini yang benar, fahamilah yang selain itu salah. Dan kaidah azimah di dalam agama Islam, ketahui yang sedikit, Anda akan tahu yang banyak. Ketahui yang sedikit, Anda akan tahu yang yang banyak. Kalau kita sudah tahu bahwa niat yang benar adalah beramal, mengharapkan dekatnya kita kepada Allah, mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Pahamlah kita bahwa niat-niat yang lain selain itu masuk dalam niat yang salah. Dan anak tidak perlu menguraikan satu persatu karena anak yakin dan percaya antum bisa mendatangkan contoh-contoh yang sangat banyak. Kalau kemudian niat itu salah yang harus dilakukan seorang muslim yang harus dilakukan seorang muslimah benarkan. Jadikan amalan tersebut tujuannya adalah murni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau antum bertanya sejauh apa pentingnya benar dan salah niat, pembahasan ini maka anak cukup mengutarakan satu contoh. Bahwa sangat pentingnya permasalahan benar dan salah dalam niat. Yaitu, apa yang membedakan antara sahabat dan orang munafikin? Apa yang membedakan antara sahabiyun jalil dengan munafikun la'in? sama-sama hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama sholat bersama Nabi. Sama-sama berjihad bersama Nabi. Sama-sama berinfak. Sama-sama membangun kejayaan Islam di kota Madinah. Satunya ahli surga, yang satunya Fiddarkil asfali minan Apa yang membedakan mereka? Sahabi ketika niatnya benar. Munafik ketika niatnya salah. Jadi perbedaan antara seorang munafik dengan seorang sahabi di zaman Rasul perbedaan niat saja. Maksud ana munafik di sini adalah munafik yang tidak terungkap oleh sahabat kemunafikannya. Tersembunyi dengan kesolehan yang tampak rajin beribadah, amal soleh yang luar biasa, sehingga salah satu di antara mereka ditunjuk oleh Umar menjadi Amirul Mukminin wilayah. Pahamlah kita akan pentingnya sahih ad Niat kita harus benar. Tinggal satu pembahasan dalam tafsirun niat Bagaimana cara membenarkan niat? Campakkan seluruh keinginan dari hati yang selain Allah. Baik. Pembentuk tajdid. Memperbaharui niat. Dan ini bukanlah tasbih. Ini bukanlah pembenahan niat. Karena pembaharuan niat, memperbaharui niat artinya menghangatkan kembali niat yang sudah mulai lemah. Membesarkan kembali niat yang mulai melemah. Anak yakin dan percaya. Di awal antum menuntut ilmu dan kembali ke jalan yang hak, antum semangatnya luar biasa. Namun perlahan tapi pasti dengan perjalannya waktu, kok kayaknya saya nggak seperti yang dulu. Semangat menuntut ilmu, ikhlas karena Allah. Bahkan jual mobil untuk infak. Insya Allah ya. Ada yang jual rumah untuk menolong kaum muslimin. Masya Allah. Ketika niat ikhlas itu benar-benar datang dengan yang luar biasa niat itu amalan pun akan langsung luar biasa tapi perlahan kok nggak seperti itu nah ini bukan membutuhkan tasihun niat, tapi ini membutuhkan tajdid an diperbaharui lagi dia sudah benar tapi melemah karena kekuatan kekuatan amal saleh dari seorang insan akan seiring dengan kekuatan ikhlas yang ada di dalam dadanya. Artinya apa? Semakin seseorang ikhlas, semakin amalannya luar biasa. Semakin ikhlasnya melemah, semakin amalannya melemah. Karena amal akan ikut ikhlas. Dan orang yang ikhlasnya hebat, amalannya pun akan hebat. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Insan. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا Mereka memberikan makanan ketika mereka mencintai makanan itu. Miskinan, mereka berikan kepada orang miskin, wa yatima, mereka berikan kepada anak yatim, wa asira, mereka berikan kepada tawanan-tawanan perang. Kenapa mereka bisa memberikan makanan di saat mereka sedang mencintai makanan itu? Jawabannya pada ayat berikutnya. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberikan makanan kepada kalian ingin mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaa wa syukura. Kami tidak inginkan daripada kalian balasan dan juga tidak ucapan terima kasih. Kami tidak inginkan itu. Lihat, ketika seseorang mengharapkan wajah Allah, dia bisa berinfak dengan makanan yang sedang dia inginkan, diberikan kepada orang lain. Ini pekerjaan berat, masyarakat muslimin. Kalau tidak percaya, silahkan review lagi ketika antum bagi-bagi makanan. Saya yakin 98% makanan sisa. Apa maksud sisa? Antum ada hajatan, antum siapkan makanan untuk hajatan, selesai hajatan antum, sisa makanan itu baru bagi-bagi. Siapa orang yang benar-benar memasak masakan untuk dibagi-bagi, sisanya untuk dia dan anak-anaknya? Siapa? Dari 100 orang yang berinfak dengan makan, bisa kita cari, hampir tidak ada yang punya niat beramal seperti ini. Dia sengaja memasak, disuruh istrinya memasak. Orientasi utama bagi-bagi. Kalau masih ada sisa itu untuk kita. dan membagikan makanan setelah selesai hajatan, orang anggap sekarang itu kesolehan yang luar biasa. Padahal dia kesolehan yang tidak luar biasa. Karena kalau makanan yang berlebih itu berada di rumah kita sampah. Berkata Rasulullah SAW kepada Abu Darda Wadiyallahu anhu arbah. masak masakan wa ta'ahad jiranak. Lalu cari tetangga-tetanggamu, berikan makan itu kepada mereka. Jadi tujuan utama memasak jadi bagi-bagi. Lanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh kebajikan yang sebenarnya sampai kalian mampu berinfak apa yang kalian cintai. Kita ingin, kita cinta sesuatu, infakkan yang kita cintai itu. Mengharapkan ridho Allah tabaraka wa taala dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mendengar hadis ini, Abu Talha berkata kepada Rasul kita tercinta SAW, Wahai Rasulullah, kebunku yang paling kucintai bernama Bayroha. Dan Allah berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kebun itu untuk Allah dan Rasulnya. Silahkan engkau bagi-bagi ya Rasul sesuai dengan apa yang engkau inginkan. Itu yang paling kucintai. Kau cintai itu. Aku akan infak. Kira-kira kalau zaman kita sekarang, di zaman kita sekarang, mobil yang paling saya cintai mobil ini, saya infakkan. Berikan Ustaz, Ustaz silahkan dipakai untuk dakwah. Wakaf lillahi ta'ala. Padahal itu yang paling antum cintai. Siapa sekarang yang punya itu? Maka pentingnya kita tasihun niyah. Dan pentingnya kita tajdidun niyah. Poin yang kedua yang sangat penting dalam masalah ini mengikhlaskan niat berat, bukan ringan. Mengikhlaskan niat apa masyaallah muslimin dan muslimat? berat luar biasa. Saking beratnya para ulama salah menjerit. Berkata Yahya bin Abi Kathir. Seorang tabi'in masyhur, alimun faqih. Ta'allamu niyah. Fa'innaha ablagu minal amal. Belajarlah kalian membenahi niat lebih sulit itu daripada belajar amal. Imam Sufyan At-Tauri mengatakan ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Aku tidak pernah membenahi niat, membenahi sesuatu yang lebih rumit daripada membenahi niat. Dan banyak lagi nukilan dari para ulama salaf jeritan mereka tentang rumitnya membenahi niat. Kalau kita tidak pernah merasa berat membenahi niat, apa itu kita lebih pandai membenahi niat dari para ulama atau kita memang tidak pernah membenahi niat? Salah satu di antara dua pil. Jawabannya. Yang pertama, kalau kita tidak pernah menjerit, membenahi niat, merasakan beratnya pembenahan niat, Apakah yang pertama, kita lebih pandai membenahi niat dari para ulama atau yang kedua, kita memang tidak pernah membenahi niat? Jawabannya kira-kira untuk kita yang pertama atau yang kedua? Setiap orang yang berjuang membenahi niat menjerit. Maka belajarlah wahai saudaraku, saudariku kaum muslimin membenahi niat sampai Anda mengerti rumitnya membenahi niat itu. Menjadikan seluruh amalan karena Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan dikerjain oleh Allah. Dan seperti yang anak kita katakan tadi bahwa permasalahan niat permasalahan yang sangat panjang. Pembahasannya sangat panjang. Kalau kita duduk sampai zuhur di sini untuk niat saja, maka pembahasan belum akan tuntas walaupun harus disambung besok. Akan tetapi kujaga Arab berkata, "Mala yutrok la kullu la Maka kita pindah kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua sangat panjang. Kita ambil pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang kedua ini. Kita baca dulu dan kita terjemahkan. Setelah itu kita mulai mengambil hal-hal yang sangat penting dari hadis ini. Hadis yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم tatkala kita sedang duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari. Id qala alaina rajulun syadidu bayadhi thiyab. Tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang sangat putih pakaiannya. Bersangatan putih pakaiannya. Syadidu sawadi sya'af. Bersangatan pula hitam rambutnya. La yura alaihi atharu safar tidak ter, tidak tampak dan tidak terlihat padanya tanda-tanda orang yang bersafar. Bekas-bekas safar. Artinya kayaknya orang sekitar masjid karena saking bersih pakaiannya karena safar dulu bisa tuh bayangkan di padang pasir sepertinya orang-orang yang tinggal di sekitar sini baru keluar dari rumah namun wala ya'rifuhu minna ahad. Tak seorang pun di antara kita yang mengenal siapa dia. Enggak juga. Kalau orang sekitar masjid pasti dikenal. Ini orangnya dikenal. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan tanda tanya. Ini orang siapa? Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi di sini para ulama mengatakan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dia mempertemukan lututnya dengan lutut Nabi SAW. Wa ala Ia meletakkan kedua tangannya di paha Nabi saw. alaihi wasallam. dan ia kemudian berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Beritahu aku apa itu Islam. Faqala Rasulullah saw. Maka berkata Rasulullah SAW, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah salah wa tu'tiya zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya la ilaha illallah. Tiada yang berhak diibadati kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Dan engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah wa tuqimus shalah. Engkau didirikan salat. Wa tu'tiyaz zakat. Engkau tunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan. Engkau berpuasa di bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta ilahi sabila. Dan engkau datang ke rumah Allah, ke bait Ka'bah apabila engkau sanggup menempuh perjalanan kepadanya. Qal berkata orang tersebut, sadaqta Engkau benar. Fa'ajibna lahu. Kami takjub kepada orang ini. Tak seorang pun sahabat yang berani mengatakan engkau benar. Seolah-olah guru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah memberikan ujian kepada Nabi Sallallahu SAW dan Nabi menjawab kemudian memberikan nilai konten kamu benar.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 Qala sadaqta. Ia kemudian berkata lagi, sadaqta, engkau benar. Orang itu berkata kepada Rasul, engkau benar. Qal fa akhbirni an ihsan. Maka beritahu aku apa itu ihsan? Bertanya lagi untuk yang ketiga kalinya, apa itu ihsan? Qal Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihatnya, tidak bisa seperti itu, fa innahu yarak, maka ketahuilah bahwa dia melihatmu. Qala orang itu berkata lagi fa akhbirni ani sa'ah. Beritahu aku kapan terjadinya hari kiamat. Qal mal an hadhi alam min sail Tidaklah orang yang ditanya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Maksudnya, saya yang ditanya tidak tahu. Engkau yang bertanya pun tidak tahu. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kemudian orang itu bertanya lagi, maka beritahu aku apa ciri-cirinya, apa tanda-tandanya. Qal orang Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha. Apabila seorang budak telah melahirkan tuan dan majikannya, wa antaral hufat al-urat al-ala ri'a'asha yatatawaluna fil bunyan. Dan apabila engkau melihat al-hufah, orang-orang yang tidak bersendal, tidak memakai alas kaki, al-urah, tidak berpakaian, al-ala, miskin, asya, pengembala-pengembala kambing, apabila engkau telah melihat mereka, tafawalu fil bunyan. Bermegah-megahan dalam bangunan. Summan talaqa falabistu maliya. Kemudian orang itu pergi, maka aku beberapa saat beberapa waktu tidak bertanya dalam masalah ini. Artinya saya melakukan beberapa hari tidak mengerti masalah ini. Pertanyaan ini sudah begitu lewat biasanya kejadian beberapa saat. Di dalam Sunan An-Nasai disebutkan bahwa beberapa saat ini tiga hari lamanya. Dari kejadian orang ini datang Rasulullah SAW menjawab kejadian aneh itu ada orang yang bertanya orang aneh sepertinya orang sekitar masjid tapi tidak ada tanda-tanda safar kalau dikatakan orang yang bersafar tanda, tidak ada tanda-tanda safar karena karena bersihnya pakaiannya, namun dikatakan penduduk setempat nggak mungkin karena ada yang kenal. Kemudian bertanya dan membenarkan Nabi salah salah tumaliyar, aku tinggal beberapa saat. Tiga hari lamanya. Lalu Nabi berkata, Summakal, Nabi berkata salah Ya Umar, wahai Umar, dari mana mana Tahukah engkau siapa orang yang bertanya? Kultu Allah wa Rasuluhu alam. Umar menjawab Allah dan yang lebih mengetahui. Qal Rasulullah SAW berkata, Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sesungguhnya dia adalah Jibril mengajarkan kepada kalian agama kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan tidak diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ma'asyal muslimin wal muslimat. Hadis ini sangat panjang dan pelajaran di dalamnya sangat banyak. Kita ambil pelajaran-pelajaran yang sangat penting dari hadis yang mulia ini. Pertama, mulianya majelis-majelis ilmu. Ketika para sahabat duduk bersama Nabi duduk mereka untuk ilmu. Bukan untuk duduk-duduk saja seperti kita. Nabi SAW tidak pernah menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Maka duduknya para sahabat bersama untuk ilmu. Yang kedua, pentingnya seorang muslim memperhatikan keadaan dirinya dari sisi kerapian tanpa berlebihan. Diambil dari petikan hadis, malaikat Jibril datang dalam keadaan putih, pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam legam, rapi. Dan khusus masalah rambut, Rasulullah SAW meriwayatkan hadis yang Syekh Albani menyatakan hadis itu hasan Rasulullah SAW bersabda tentang masalah rambut. Rasulullah SAW mengatakan fal yukrim sya'rahu. Hendaklah seorang muslim memuliakan rambutnya. Jadi rambut itu diurus. Karena sebahagian kita kita melihat ada orang yang tidak peduli kepada rambutnya. Kemudian Pelajaran dari hadis ini bahwa agama Islam tiga jenjang. Agama Islam yang kita berbangga menisbatkan diri kepadanya dan kita yakini sebagai agama yang hak turun dari langit. Agama Muhammad SAW Islam. Jenjang yang kedua Pertanyaan kedua malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW al-iman. Dan jenjang yang ketiga pertanyaan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW al-ihsan. Dan jenjangnya sesuai dengan pertanyaan. Jenjang pertama Islam, jenjang kedua iman, jenjang ketiga ihsan yang paling puncak. Dan apa itu Islam? Islam kata para ulama di dalam istilah apa itu Islam? Al-istislamu lillah. Bil amal al zahirah. Menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan-amalan zahir. patuh dan taat kepada Allah dengan melakukan amalan-amalan zahir. Dan rukunnya ada enam, ada lima apa? Dan rukunnya ada lima. Islam itu kita menyerahkan diri kita kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah dengan amalan-amalan zahir. Itu di Islam. Dan rukunnya ada ada lima seperti yang tertera di dalam hadis. Rukun yang pertama syahadat. La ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Rukun yang kedua melaksanakan salat. Rukun yang ketiga menunaikan zakat. Rukun yang keempat puasa di bulan Ramadan. Rukun yang kelima berhaji ke Baitullah apabila mampu. Ini rukunnya. Namun yang paling penting adalah apa itu Islam. Serahkan diri kepada Allah, patuhkan diri kepada Allah dengan melaksanakan lima rukun ini. Karena lima rukun ini tidak akan terwujud manakala seseorang tidak menyerahkan dirinya bulat-bulat kepada Allah Taala. Intinya adalah penyerahan diri. Maunya kita diatur oleh Allah. Dan relanya kita, ikhlasnya kita untuk diatur oleh Allah. Apabila kita melihat saudara kita yang tidak sholat. Atau tidak puasa Ramadan. Hal yang paling rumit yang ada di dalam dirinya adalah tidak mau diatur oleh Allah. Itulah yang paling rumit yang ada di dalam dirinya. Tidak mau menyerahkan dirinya kepada Allah untuk diatur oleh Allah. Padahal dia akui Allah itu pengatur alam semesta. Namun dia tidak mau diatur oleh Allah. Pengakuan lisannya dengan amalan badannya berbeda pendapat. Lisannya mengatakan Rabbul Alamin. Allah itu pengatur alam semesta. Amalnya mengatakan saya nggak mau diatur oleh Allah. Saya nggak mau menyerahkan diri saya kepada Allah. Allah maunya saya begini, saya maunya begini. Ini yang paling rumit Maka kalau kita ingin mengembalikan saudara-saudara kita yang tidak melakukan rukun Islam yang harus ditumbuhkan pertama kali dalam dirinya keinginannya untuk diatur oleh Allah. Kita-kita yang sudah menjalankan agama dan rukun Islam karena kita ingin Hidup kita diatur oleh oleh Allah. Sebenarnya kalau ditanya hati kita taklim atau shopping? Lebih menarik shopping. Apalagi duit ada, kendaraan ada, waktu ada. Sekarang libur tiga hari berturut-turut. Oh, puncak ini paling asik. Tapi kita ingin diatur oleh Allah. Hati kita sudah ingin untuk diatur oleh Allah, kita ingin serahkan diri kita kepada Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala lebih mencintai kita hadir di majlis ta'alim dibanding jalan-jalan. Maka kita katakan, enggak. Saya enggak mau kepada kamu, hai puncak. Saya mau ke Baitur Rahim. Apa yang terjadi sebenarnya pada diri kita? Semoga itu yang terjadi. Kita sudah mau diatur oleh Allah. Ketika kita tahu Allah ilmu, kita dahulukan keinginan Allah atas diri kita dibanding keinginan kita sendiri untuk diri kita. Itulah yang disebut dengan wanahan nafsa anil hawa. Hawa nafsunya berkehendak lain, dia tidak mau jalankan hawa nafsunya itu keinginan dirinya berkata lain, dia tidak mau melakukan itu. Dia arahkan keinginannya kepada apa yang Allah inginkan. Baik. Maka yang paling penting untuk kita bangkitkan di dalam diri saudara-saudari kita yang belum sholat adalah keinginan dia untuk diatur oleh Allah. Kita sadarkan bahwa dia di bawah aturan Allah. Dia di bawah nikmat-nikmat Allah. Setiap hari dia butuh kepada Allah, tergantung kepada Allah. Sehingga dia membutuhkan Allah. Kalau dia sudah merasa dirinya membutuhkan Allah, dia akan mau diatur oleh Allah. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan maksiat pasti akan terjadi dalam kehidupan manusia manakala dia sudah tidak merasa lagi butuh kepada Allah. Baca firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Alaq. Kalla Innal insana la yadhha. Kapan dia yadhha? Sesungguhnya manusia itu pasti akan melakukan maksiat melampaui batas, tidak mau melakukan perintah atau malah justru melakukan larangan. Kapan itu? Ar-ra'ahu Ketika dia sudah merasa tidak butuh. Tidak butuh siapa-siapa. Di dalam Quran terjemahan seperti kita temukan ketika dia sudah merasa kaya. Bukan, bukan kaya. Orang miskin juga banyak yang tidak mau sholat. Merasa tidak butuh kepada Allah. Kenapa orang sekarang mau patuh dan taat kepada ucapan pimpinan perusahaan? Antum tahu jawabannya sudah. Karena dia merasa butuh pimpinan perusahaan. Tinggalkan anak istrimu hari Sabtu dan Minggu ini. Berangkat bersama saya. yip. Anak saya sakit. Enggak. Sekarang tugas kamu harus ikut. Mau anak sakit di sini. Kenapa? Merasa butuh. Ketika kita sudah merasa butuh kepada Allah, yakinlah bahwa kita mau diatur oleh Allah bangkitkan rasa butuh manusia kepada Allah. Bagaimana cara kita membangkitkannya? Ini pembicaraan panjang. Kalau manusia pandai melihat rasa butuhnya kepada Allah, dia pasti menilai dia lebih butuh oksigen dibanding menjadi presiden. Dia pasti lebih butuh oksigen dibanding menjadi presiden. Antum kira-kira pilih mana? Dapat oksigen atau presiden? Dapat oksigen, nggak boleh jadi presiden. Jadi presiden nggak boleh dapat oksigen. Pilih mana? Hah? Pilih mana? Pahamlah kita nikmat oksigen lebih baik daripada nikmat menjadi presiden. Siapa yang memberikan oksigen kepada kita? Allah, kita butuh Allah. Kalau dia mengerti kebutuhannya kepada Allah, dia pasti melihat nikmat air lebih baik menjadi nikmat daripada mendapat nikmat jadi menteri. Dengan pertanyaan yang sama silahkan lakukan. Antum boleh dapat air, nggak boleh jadi menteri. Boleh jadi menteri, nggak bakalan dapat air. Pilih mana? Pilih air? Berarti nikmat air ini lebih hebat daripada nikmat menjadi menteri. Pahamlah antum kenapa Allah berulang-ulang menyampaikan di dalam Al-Quran. Kami turunkan air, kami turunkan air, kami turunkan air, kami turunkan air. Banyak di dalam Al-Quran? Pernah Allah bicara presiden dalam Al-Quran? Ini yang lebih berharga. Supaya kita menghadirkan kebutuhan kita kepada air. Dan kita tahu siapa yang menurunkan air adalah Allah. Allah katakan di dalam Al-Quran. Qul in Bagaimana kalau suatu hari, suatu pagi kalian bangun, kalian temukan seluruh air ini kering kerontang. Ghawra. Kering, habis sudah. Dan gaur dalam bahasa Arab, air itu turun ke bawah. Sehingga nggak bisa didapatkan dari atas. Terlalu turun jauh ke bawah dia. Itu gaur dalam bahasa Arab. Ghaib dalam bahasa Arab artinya yang turun ke bawah. Sehingga gak bisa didapatkan lagi karena terlalu jauh dia ke bawah. Bukan hilang artinya lenyap, mengudak, me, menguap di udara, bukan itu. Jadi air itu diturunkan oleh Allah ke bawah perut bumi sehingga gak mungkin untuk dicapai. Dan Allah bisa melakukan itu. Sebagaimana minyak-minyak bumi dalam perut bumi sekarang, Allah bisa menjadikan seluruh air ini masuk ke dalam perut bumi. Gak bisa didapatkan di atas. Apa yang terjadi? Wahai manusia, kalau Allah ambil nikmat air dari kalian, jawabannya satu persatu kita bakalan sampai semuanya tumpah. Bergelimpangan, bergelimpangan menjadi mayat. Timbulkan rasa kebutuhan kita kepada Allah, dengan itu akan lahir ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Kalau sudah mau tunduk dan patuh kepada Allah, ajarkan lima rukun Islam. Syahadat. Dan ini rukun yang paling penting. Dan orang yang sempurna syahadatnya adalah orang yang tidak menyekutukan Allah dan beramal sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh amalannya. Yang kedua ajarkan dia salat. Dan salat di sini adalah salat lima lima waktu. Seperti yang telah kita pahami semuanya. Itu rukunnya, yang lain tidak rukun. tunaikan zakat. Dan zakat di sini maksudnya adalah zakat zakat apa? Zakat mal saja atau zakat mal dengan zakat fitri? Yang mana yang rukun Islam? Dua-duanya atau satu saja? Kok kayaknya yang pertama pertanyaan ini antum ya? Antum tahu zakat ada dua? Satu zakat mal, satu zakat fitr. Zakatul fitri yang semua sering Indonesia menyebutnya dengan zakat fitrah. Yang benar penyebutannya zakatul fitr. Apakah dua-duanya rukun Islam? Ataukah rukun Islam hanya satu zakat mal saja? salah seorang masyaih berkata, kita mengira diri kita mengerti agama itu. Rukun Islam belum kenal, belum kelar tadi. Rukun Islam Islamnya belum jelas pengajiannya. Zakat yang merupakan rukun Islam zakatul mal, bukan zakatul fitr. Tidak masuk di situ. Dengan dalil hadis Rasulullah SAW kepada Muad bin Jabal. Tukhadu min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim harta mereka diambil dari orang kaya mereka dan diberikan kepada orang miskin mereka. Sementara orang miskin harus bayar zakat fitri, berarti nggak masuk dalam hadis ini. Zakatul fitri tidak masuk dalam rukun Islam. Dia adalah pembersih orang yang berpuasa daripada Allah warrafat dan pembersih eh, pembersih daripada orang yang berpuasa daripada Allah dan rafas dan makanan untuk orang miskin. Dia bukanlah rukun Islam. Rukun Islam adalah zakatul mal. Kemudian saum Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan. Dan di sini hanya sedikit anak ingin katakan, puasa Ramadan bukan seluruhnya. Bukan seluruh Ramadan, tapi siangnya saja. Karena sebagian orang mengatakan puasa Ramadan semuanya salah. Ramadan terbagi dua, ada siang dan ada malam, siangnya saja. Kemudian al-hajj ke Baitullah, berhaji ke Baitullah apabila mampu dan mampu di sini terkumpul tiga kemampuan. Kalau sudah terkumpul tiga kemampuan, wajib berhaji dan kalau tidak dia melalaikan rukun Islamnya. Pertama, mampu dalam harta. Yang kedua, mampu dalam perjalanan. Yang ketiga, mampu dalam kesehatan. Pertama, mampu dalam harta. Kedua, mampu dalam perjalanan, artinya perjalanan yang bisa dia tempuh, tidak ada perang di antara kotanya dan Mekah sehingga tidak mungkin dia untuk ke sana. Tidak ada kendaraan yang akan membawanya ke sana dan semacamnya. Kemudian mampu dalam kesehatan. Ini rukun Islam. Kemudian yang kedua adalah iman. Jenjang kita agama kita yang kedua adalah al-iman. Apa itu iman? Al-istislamu lillah bil a'malil batinah. Menyerahkan diri kita kepada Allah dengan amalan-amalan batinah hati. Jadi Islam dan iman itu mirip. Islam dan iman itu mirip. Kedua-duanya adalah penyerahan diri kepada Allah. Kedua-duanya adalah apa? Penyerahan diri kepada Allah. Oleh karena itu kenapa ulama mengatakan kalau Islam dan iman disebut dalam satu redaksi maknanya berbeda. Tapi kalau dia masing-masing berdiri pada satu ucapan mencakup kedua-duanya. Karena makna iman dan Islam sama-sama ketundukan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Penyerahan diri seorang muslim kepada Allah, penyerahan diri seorang muslimah kepada Allah. Namun ketika disatukan dalam satu ucapan, maka penyerahan diri Islam berhubungan dengan amalan zahir. Penyerahan diri iman berhubungan dengan amalan batin. Jadi iman penyerahan diri kepada Allah dalam amalan-amalan batin. Rukunnya ada enam. Iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. Iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada akhir, hari akhir. Dan iman kepada qadar dan qadar. Yang baik dan yang buruk. Ini menunjukkan bahwasannya rukun Islam, rukun iman ada enam. Maka orang yang mengeluarkan iman kepada qadar, kepada takdir dari rukun iman yang enam tidak menyempurnakan rukun imannya. Yahya bin Ya'mar dengan seorang sahabatnya datang kepada Abdullah bin Umar di musim haji bertanya tentang sekelompok orang yang tidak meyakini iman dalam rukun iman kata Abdullah bin Umar akhbirhum Anni bari umminhum, wahum bari wahum buro wahum buroa hum Beritahu mereka saya berlepas diri dari mereka. Dan mereka berlepas diri dari saya. Antara saya dan mereka tidak sama. Wakhbirhum Beritahu mereka kalau mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, Allah tidak akan terima amal itu. Sampai mereka beriman kepada qadar. Lalu membacakan hadis ini. Abdullah bin Umar membacakan hadis ayahnya Umar bin Khattab yang kita bacakan sekarang ini. Dan ini ada sekarang di zaman kita. Sekelompok orang-orang intelektual yang ingin menanamkan di dalam hati kaum muslimin rukun iman itu hanya lima. Takdir tidak masuk bagian daripada rukun rukun iman dan ini Kau batil bi ijma'i di sunnah. Dan apabila kita lihat iman, semuanya amalan-amalan batin dan levelnya di atas amalan zahir. Pahamlah kita bahwa amalan batin lebih utama dibanding amalan zahir. Lebih atas Islam. Level Islam di bawah iman. Walaupun semua yang penting. Tapi Islam ala darajat. Islam itu berderajat-derajat kepentingannya. Minum pakai tangan kanan penting. Pakai sendal mendahulukan kaki kanan penting. Tapi yang lebih penting sholat. Betul atau tidak? Betul. Ada orang yang sekarang mengatakan minum tangan kanan itu nggak penting. Itu masalah sepele. Ini pekerja, ini perkataan yang batin luar biasa. Kalau dia tidak penting, Allah tidak turunkan wahyu dari langit kepada Nabi Muhammad soal minum pakai tangan kanan. Allah tidak akan turus utus malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad dari langit turun ke bumi untuk menyampaikan permasalahan ini kepada Nabi Muhammad SAW kalau dia tidak penting. Namun ada orang sekarang bergelar ustaz, nggak penting soal makan minum tangan kanan nggak penting. Jadi ada kejadian seorang dai yang masya Allah berapi-api pengajiannya tentang mendirikan khilafah Islamiyah berapi-api harus mendirikan khilafah Islamnya wajib mendirikan khilafah Islamnya Islam Islam harus tegakkan di bumi pertiwi Allah harus ditegakkan di bumi pertiwi setelah itu dia haus minum pakai tangan kiri Masya Allah mana lebih rumit minum memindahkan minuman dari tangan kiri ke tangan kanan atau menegakkan khilafah Islamnya mana yang lebih rumit Hah? mana yang lebih mudah mana yang lebih mudah memindahkan minuman dari tangan kiri ke tangan kalau itu Anda belum bisa, yakinlah yang lain Anda belum bisa. Islam penting, bukan tidak penting. Luar biasa pentingnya. Tapi lebih penting daripadanya adalah iman. Dalilnya dalam Al-Quran surah Al-Hujurat. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arabi kepada Nabi, kami adalah beriman. Kulam tu'minu. Katakan kepada mereka wahai Nabi, kalian belum beriman. Belum lagi beriman, belum, belum, belum. Walakin kulu aslamna. Cukup katakan dulu kami telah Islam. Kenapa? mayat kulil imanu fi kulubikum. Iman belum lagi masuk ke dalam hati kalian. Iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Kalian baru Islam. Zohir baru yang Islam. Iman belum. Jangan ngomong-ngomong iman dulu. Islam baru. Islam ya diakui. Islam sudah. Iman belum. Menandakan bahwa iman lebih lebih penting. Kenapa demikian? Al-jawab kita terdiri dari dua unsur. Jasad dan ruh. Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Hah? Kita yang sebenarnya jasad apa ruh? Atau dua-duanya? Kita yang sebenarnya jasad ada ruh. Jawabannya kita adalah yang sebenarnya adalah ruh. Buktinya apa? Ketika kita pergi, jasad kita masih tinggal, orang mengatakan kita sudah pergi. Orang yang meninggal ruhnya sudah pergi, jasadnya masih tinggal di situ. Demi Allah, rambutnya pun gak kurang satu lembar pun. Giginya masih seperti satu jam yang lalu. Tapi semua orang mengatakan dia telah pergi. Kalau saya mengistilahkan jasad ini baru casingnya kita. Kita yang sebenarnya ruh. Kita yang sebenarnya yang di batin itu. Oleh karena itu batin kita benar, anggota badan akan benar. Karena dia ngikut kita yang sebenarnya. Dan iman berbicara batin itu. Sementara Islam berbicara zahir itu. Karena lebih penting ruh dibanding jasad, maka iman lebih penting daripada Islam. Walau kedua-duanya penting, sangat penting. Baik. Serahkan diri kepada Allah. Sebagaimana tadi kita menyerahkan diri kepada Allah dalam amalan zahir, sekarang serahkan diri kita kepada Allah bulat-bulat. Tundukkan diri kita, biarkan kita diatur oleh Allah dalam masalah yang batin dan rukunnya ada enam. Pertama iman kepada Allah dan ini yang paling penting dan semuanya sebenarnya cabang daripada iman kepada Allah. Dan kita harus tahu sebatas apa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita ketahui. Demikian juga iman kepada malaikat. Sebatas apa kewajiban kita kepada iman kita kepada malaikat. Yang merupakan rukun iman. Dan kita harus mengetahui iman kepada kitab. Sejauh apa wajibnya iman kita kepada kitab. Yang dia merupakan rukun iman. Dan begitu seterusnya sampai qadar dan qadar. Dan tentu pembicaraan ini sangat panjang. Insya Allah pada lain kesempatan itu bisa tak kepada ustadz-ustadz kewajibannya. Karena tidak semua iman kepada Allah wajib. Tidak semua tingkatan kepada Allah rukun iman ada bagian-bagian yang dia rukun dan ada bagian-bagian yang tidak rukun. Kalau semuanya tentang rukun iman kepada Allah wajib, berarti ilmu-ilmu yang antum tidak tahu tentang tentang Allah, antum akan berdosa meninggalkan rukun itu. Dan para ulama ketika berbicara ilmu tentang Allah berbicara ilmu yang sangat luas kepada para ulama. Kalau semuanya rukun berarti antum telah meninggalkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Jadi minta nanti kepada ustaz-ustaz yang akan memberikan materi sampai di mana tingkat kewajiban iman yang merupakan rukun iman kepada Allah. Sampai di mana tingkat kewajiban yang dia adalah rukun iman kepada malaikat. Sampai di mana tingkat kewajiban yang dia adalah rukun iman tentang kitab, tentang rasul, tentang hari akhir dan tentang qada dan qadar. Kita ambil yang paling penting dalam masalah ini yaitu semuanya harus diimani. Iman yang jazim, iman yang kuat yang akan berefek kepada amal. bukan anak ini mengatakan saja iman ini bukan teori tetapi yakin yang ada di dalam dada dalam istilah lain anak sering mengatakan jadikan iman kepada Allah turun ke hati jangan tempelkan dia di memori saja ketika kita yakin Allah melihat kita Jangan jadikan dia hanya sekedar teori Allah melihat saya. Iya, Allah melihat saya, saya yakin. Itu baru teori. Iman yang sebenarnya adalah Anda malu melakukan maksiat karena Anda merasa Allah melihat Anda. Itulah iman. Iman kepada malaikat. Tidak hanya sekedar memori di, di, di logika ilmiah kita ada malaikat. Ada. Yang ini untuk Jibril namanya untuk wahyu, yang ini Mikail namanya untuk ini. Yang ini malaikul maut namanya untuk pencabutan nyawa, itu teori. Yang iman itu tasdik. Dalam hati, pembenaran yang luar biasa. Yang melahirkan Antum malu kepada malaikat kalau akan berbuat maksiat. Ada niat berbuat maksiat, eh ada malaikat enggak jadi ah. Itu iman. Imam Hasan al bakri berkata, saya tidak pernah mengucapkan satu kata melainkan saya pikirkan baik atau buruk. Kalau baik saya ucapkan, kalau buruk saya hentikan. Saya tidak pernah melangkahkan satu langkah Melainkan saya pikirkan baik atau buruk. Kalau baik saya langkahkan, kalau buruk saya berhenti. Ini iman. Kalau antum bertanya mana itu iman, dengarkan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan anak pemerah susu. Anak gadis pemerah susu, itu dia iman. Ketika anak gadis itu dikatakan oleh ibunya, campurna penghasilan kita malam ini sedikit. Tidak wahai ibu, jangan. Sesungguhnya Khalifah Amirul Mukminin melarang kita melakukan itu. Kata ibunya, Umar tidak tahu. Kata anaknya, kalau Umar tidak tahu, Allah yang memperhatikan gerak-gerik antum sehingga antum takut dilihat oleh Allah berbuat maksiat. Itu dia iman. Itu dia iman kepada malaikat. Itu dia iman kepada hari akhir. Antum takut beramal maksiat, takut tak dapat jatah di surga. Justru dapat jatahnya di di neraka. Dan iman ini, rukun-rukun iman ini yang melahirkan amal saleh. Jadi iman kalau sudah benarnya amal saleh yang merupakan rukun Islam akan mengalir dengan mudah. Dan orang yang hanya sampai kepada rukun Islam belum tentu dia sampai kepada rukun rukun apa? Rukun iman. Kalau dia sampai kepada Islam, tidak naik kepada jenjang iman, iman bagi dia hanya memori-memori. Pembahasan-pembahasan ilmiah. Sama dengan hafalan dia, 16 tambah 16 sama dengan 32. Nggak ada artinya. Dan para ulama berkata, Islam dan iman apabila berbicara digabung dalam satu satu pembahasan lain pembahasan. Namun kalau dipisahkan maka dia Islam mencakup iman, iman mencakup Islam. Mari kita menjadi umat Islam, berarti umat Islam yang beriman. Wahai orang-orang mukminin, bukan iman saja tapi orang yang beriman yang mengamalkan Islam. Tapi kalau digabungkan dalam satu pembahasan, Islam disebut, iman disebut. Maha suci kepada Allah yang telah memberikan kepada kita iman dan Islam. Berarti iman batin. Islam adalah zahir. Yang ketiga ihsan. Ihsan, apa itu ihsan? Ihsan kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin mensyarahkan dalam syarah Arba'in Nawawiyah beliau adalah itqanul islami wal iman. Ihsan itu di mana engkau sudah sampai kepada titik penyempurnaan Islam dan sampai kepada titik penyempurnaan iman. Itu dia ihsan. Sehingga ketika seseorang telah sampai kepada puncak kesempurnaan iman dan Islam, dia akan beribadah kepada Allah seolah-olah dia sujud di depan Allah. Dan ini yang pertama yang terbaik. Dan yang kedua, dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini dia yang berikutnya yang paling penting dalam masalah ini adalah takdir. Takdir dari yang baik dan yang buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dan buruk menurut pandangan manusia kepada takdir itu. Dan takdir Allah semuanya baik. Baik dan buruk menurut pandangan kita kepada takdir itu. Namun seluruh takdir Allah semuanya baik. Nabi SAW mengatakan wa syarru ilaih. Keburukan tidak pernah dinisbatkan kepadamu ya Rabb. Dan ini pembahasannya panjang. Semoga bermanfaat. Kemudian Nabi ditanya tentang hari kiamat. Nabi mengatakan saya tidak tahu. Engkau juga tidak tahu. Kalau Nabi tidak tahu, malaikat Jibril tidak tahu, ada orang kafir yang bisa tahu? 2012? Ada dukun di Indonesia yang bisa tahu? mimpi. Kemudian Nabi ketika mengatakan tidak tahu, Nabi bertanya tentang ciri-cirinya. Malaikat Jibril menjawab bahwa ciri-cirinya adalah budak telah melahirkan majikan. Kata para ulama dalam syarah hadis ini maknanya adalah sudah terlalu banyak wanita-wanita yang menjadi harta rampasan perang. Sehingga kemudian melahirkan orang-orang merdeka, yang orang merdeka itu bagikan tuannya. Berarti Islam meluas. Futuhat Islamiyah di mana-mana. Sehingga negeri-negeri yang tidak mau tunduk kepada agama Islam, di bawah kekuatan agama Islam dan penduduknya ketika dikalahkan oleh umat Islam menjadi tawanan perang. Dan itu terjadi. Kemudian engkau melihat orang yang tidak berpakaian, tidak beralas kaki, miskin, pengembala kambing berlomba-lomba dalam bangunan. Orang Arab sudah berlomba-lomba dalam bangunan. Dan sekarang sudah bisa kita lihat ciri-ciri hari kiamat. Walaupun itu tidak haram. Itu tidaklah haram. Hukum asalnya tidaklah haram, tapi itu ciri-ciri hari kiamat. Tidak seluruh ciri-ciri hari kiamat haram. Tidak seluruh ciri-ciri hari kiamat apa haram. Tapi itu ciri-ciri hari kiamat. Kemudian malaikat Jibril pergi, Umar ditanya oleh Nabi setelah tiga hari, Atadri manis sa'il, ke engkau siapa yang bertanya? Umar berkata, saya tidak tahu wahai Nabi, Allah wa Rasulullah alam. Para sahabat boleh mengatakan Allah wa Rasulullah alam ketika Nabi hidup. Kita tidak boleh mengatakan Allah wa Rasulullah alam. Kita hanya boleh mengatakan Allahu a'lam. Kemudian Nabi mengatakan, "Fa'innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum." Itulah adalah Jibril yang mengajarkan kalian agama kalian. Berarti agama kita di seluruh pembahasan hadis ini. Puncak-puncaknya dan cabang-cabangnya adalah ibadah-ibadah sunnah. Mudah-mudahan bermanfaat syarah yang kita berikan kita kembali kepada Ustaz kita Al-Fadhil Ustaz Ja'far pada tafadhal masykurah. Rasulullah. Ada hadis yang ketiga. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata "An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma qala." dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab Dan semoga Allah Azza wa Jalla meridainya. Bahwasanya ia berkata, Sami'tu Rasulullah wasallam yaqul. Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah Perkara yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Yaitu bersaksi dengan la ilaha illallah dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua wa iqamis salat dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat dan menunaikan zakat wa hajjil bait wa saum ramadan. Dan pergi haji dan yang terakhir adalah puasa di bulan dan hadis kandungan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an ini itu telah tercakup dalam al hadis tadi telah tercakup dalam hadis yang kedua yaitu hadis Jibril Bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Perkara yang pertama adalah dua kalimat syahadat. Yaitu bersaksi dengan la ilaha illallah dan juga bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua wa iqamis salah dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat dan menunaikan zakat. Wa hajjil bait wa shaum ramadan. Dan pergi haji dan yang terakhir adalah puasa di bulan dan hadis kandungan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala an ini itu telah tercakup dalam al-hadis tsani telah tercakup dalam hadis yang kedua yaitu hadis Jibril sebagaimana yang telah kita simak bersama akan tetapi Imam Nawawi rahimahullahu taala rukun-rukun al-Islam dia juga berbicara tentang rukun-rukun al-Islam pertanyaannya dengan membawakan hadis yang ketiga ini. Yaitu yang terdapat dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau mengumpamakan dan mempermisalkan. Dan ini tidak terdapat dalam dalam hadis yang kedua. Dalam hadis yang ketiga beliau mengumpamakan Islam itu ibarat satu bangunan. Suatu bangunan yang kokoh yang dia memiliki pilar-pilar yang kuat yang memiliki pilar-pilar yang kuat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Maka dari sini kita mengetahui bahwa al-Islam itu laksana bina. Islam itu ibarat satu bangunan yang kokoh, yang dia bisa berdiri dalam diri kita itu jikalau kita menjaga pilar-pilarnya. Kalau kita menjaga pilar-pilarnya. Maka dari sini kita mengetahui bahwa Imam Nawawi rahimahullah ingin menegaskan bahwa kelima pilar ini yang akan beliau sebutkan di mana itu adalah lima rukun Islam apabila hilang maka runtuh bangunannya maka runtuh bangunannya maka dari sini kita ketahui akan pentingnya seseorang menjaga rukun-rukun dalam keagamaan kita. Ayo al-hadirun dimuliakan Allah. Tidak ada guna seorang yang banyak amalannya apabila dia tidak memantapkan dalam hatinya rukun-rukun Islam. Tidak menerimanya dalam hatinya rukun-rukun Islam ini. Kemudian kerjakan dalam kesehariannya rukun-rukun Islam ini. Kenapa? Alaihi wasallam bunyal Islamu ala khams. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Maka yang menopang bangunan al-Islam yang kita berharap saya dan hadirin sekalian berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan al-Islam. Dan Allah Azza wa Jalla menerima eh, al-Islam kita dan Allah Azza wa Jalla meridai kita. Dan perkara ini ahammuha yang paling pertama dan yang paling terpenting darinya dan menjadi pokok serta pondasi asasi bagi keempat rukun yang lainnya. Menjadi pondasi asasi bagi keempat rukun lainnya. Dan juga bagi semua amalan yang bukan merupakan rukun Islam. Adalah pondasi dan pilar yang pertama. Apa itu? Yaitu asyhadatan, yaitu dua kalimat, dua kalimat syahadat. Yaitu bersaksi yang pertama adalah Allah ilaha illallah. Yang artinya adalah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Dan ini merupakan makna yang sahih, makna yang benar dan pengertian yang benar berkenaan dengan makna syahadatul ula, syahadat yang pertama. Ada di sana orang yang mengartikan la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Allah. Ini tidak memberikan makna secara utuh. Karena Tuhan di sini bisa artinya adalah yang menciptakan sampai orang kafir sekalipun mereka mengakui bahwa yang menciptakan alam semesta dan segala isinya yang memilikinya dan mengaturnya itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla katakan hal ini dalam Al-Qur'an, "Wa la in sa'altahum man khalaqahum la Allah." Kalau engkau tanya kepada mereka, wahai Muhammad, wahai Nabi, siapa yang menciptakan mereka? Pastilah orang-orang musyrikin, pastilah orang-orang kafir tersebut akan menjawab, yang menciptakan kami adalah adalah Allah. Hal ini menunjukkan akan hal bahwa la ilaha illallah bukan pengakuan Allah Azza wa Jalla yang menciptakan. Kenapa? Karena itu sudah ada dalam hati setiap al-insan. Berarti apa yang dimaukan dengan la ilaha illallah? Berarti suatu hal yang lain. Apa itu? Pengakuan bahwa ibadah hanyalah milik Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang menjadi dari syahadatul ula. Yang menjadi kandungan dari syahadat syahadat yang pertama. Dan syahadat yang pertama ayyuhal hadirun yang dimuliakan Allah. Dia dengan syahadat yang kedua mutalaziman, yaitu saling berketerkaitan. Kenapa demikian? Karena seorang yang dia meyakini hanya Allah yang berhak diibadahi, hendaknya dia juga mengakui bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusannya. Kenapa? Karena dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dialah yang mengajarkan kepada kita dan mendakwahkan kepada kita agar tauhid, tauhid yang murni yang bersih dari kesyirikan ini. Maka tidak mungkin seorang bersyahadat dengan la ilaha illallah tanpa dia mengakui Muhammad sebagai sebagai utusan Allah. Dan begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin seorang mengakui Muhammad utusan Allah Azza wa kemudian dia meninggalkan prinsip syahadat yang pertama. Dia beribadah kepada selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dia mengakui bahwa Muhammad nabinya. Meskipun dia mengaku, mengikuti sunnah-sunnahnya. Mengerjakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian dia beribadah kepada kuburan. Dia beribadah kepada makam wali. Dia minta-minta kepada orang-orang soleh. Ketahuilah sesungguhnya orang tersebut dia telah melanggar prinsip yang paling mendasar dari ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu apa? Yaitu at-tauhid. Maka seperti yang tadi dikatakan bahwa dua kalimat syahadat ini mutalazimat. Dia saling berketerkaitan. Maka seorang tidak mungkin dia dianggap musuh sampai dia mendatangkan kedua-duanya. Sampai dia mendatangkan kedua-duanya. Maka siapakah seorang muslim yang dia layak menyandang nama muslim? Disebutkan oleh para ulama, orang Islam itu adalah orang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian dia mengamalkan kandungannya dan dia tidak terjatuh kepada kepada pembatal-pembatal dari pembatal-pembatal al-Islam. Ayo al-hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kandungan dari asyhadatu tsaniyah Syahadat yang kedua adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah. Ada empat komponen yang terkandung dalam syahadat yang yang kedua. Yang pertama adalah ta'atuhu fi amar. Yaitu mentaati semua perintahnya. Artinya apapun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu sesuai dengan selera kita ataukah itu tidak sesuai dengan selera kita, bagi kita itu enak ataukah tidak enak, maka seorang muslim dia wajib untuk mentaati perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia wajib untuk mentaati perintah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Bisa antum bayangkan al hadirun. Jika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di mana beliau memerintahkan perintah-perintahnya. Kemudian melarang kepada para sahabatnya dengan larangan-larangannya. Kemudian di sana ada seorang muslim yang mengaku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia katakan tidak, saya tidak mau ikut perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia katakan tidak, ini tidak sesuai dengan aturan zaman, ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Kira-kira mereka ini berada dalam barisan al-muslimin ataukah mereka berada dalam barisan al-munafiqin? Tentu jawabannya adalah yang kedua. Maka sebagaimana di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penolakan terhadap syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa diterima dari seorang yang mengaku bahwa dia pengikut Muhammad, maka begitu pula di zaman sekarang. Maka penolakan terhadap syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun juga tidak bisa diterima dari orang yang mengaku sebagai pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah. Ini perkara yang pertama, itu apa? ta'atuhu fi Maka seorang muslim yang mengaku bahwa Muhammad adalah nabinya, kapan dia mengetahui bahwa ini adalah perintah Muhammad, dia harus berusaha. Kenapa saya katakan dia harus berusaha? Karena bisa jadi dia dia belum mampu untuk mengerjakannya. Akan tetapi yang kadar yang wajib bagi setiap muslim yang pertama adalah dia harus mengakui bahwa memang Muhammad memerintahkannya. Bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Ala sabilin misal, sekedar contoh misalnya perintah untuk sholat. Banyak sekali kita dapati kaum muslimin mereka yang meninggalkan sholat. Maka wajib bagi mereka sebagai kadar yang wajib sebagai seorang muslim untuk mereka mengakui bahwa as-salat yaitu salat lima waktu itu adalah hukumnya hukumnya wajibah. Hukumnya wajibah. Walaupun mungkin mereka belum mampu untuk dia dia mengerjakannya. Maka hendaknya ketika itu mengenang keutamaan-keutamaannya. Dan kapan dia mengetahui akan keutamaan-keutamaannya, dia berusaha untuk mengerjakan dan minta hidayah kepada Allah Azza wa Jalla dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk dimudahkan untuk untuk mengerjakan. Contoh lain seperti misalnya al-hijab. Seperti misalnya hijab bagi al marah al-muslimah bagi wanita muslimah. Berapa banyak kaum muslimin dari mereka yang kaum muslimat yang mereka meninggalkan hijab? Maka kadar yang wajib untuk mereka bisa disebut sebagai muslim adalah mengakui bahwa Islam memerintahkan muslimat untuk menutup aurat. Adapun kondisi mereka belum bisa mengerjakannya, maka hendaknya dia mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberi kemudahan untuk mengerjakannya yaitu dengan dia berusaha untuk mengetahui akan keutamaan-keutamaannya dan dampak-dampak negatif dan buruk dari perkara meninggalkan meninggalkan al-hijab. Yang kedua adalah tasdiquhu fima akhbar, yaitu membenarkan semua yang diberitakan Nabi saw alaihi wasallam. Baik itu dari perkara-perkara yang beliau ceritakan tentang umat-umat terdahulu atau perkara-perkara yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka kapan dia mengetahui bahwa berita tersebut valid bahwa berita tersebut otentik benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakannya, maka yang wajib bagi seorang Muslim adalah dia membenarkannya. Yang wajib bagi seorang Muslim adalah Allah membenarkannya. Kemudian yang ketiga adalah wajibina bumanah anhu wazajar dan meninggalkan apa yang beliau larang. Dan apapun larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kapan seorang muslim itu mengetahui bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarangnya, maka hendaknya dia ketika itu juga berusaha untuk meninggalkannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma amartukum bi, ma nahaitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang dari kalian, maka tinggalkan. Tinggalkanlah. Tinggalkanlah zina. Tinggalkanlah ya, kesyirikan kepada Allah Azza wa Tinggalkanlah kezaliman, tinggalkanlah hibah, tinggalkanlah namimah. Tinggalkan kapan kita ketahui bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang dari perbuatan itu. Mana itu anhu fajtanibu. Wa ma amartukum bih. Dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, fa'tu minhu mastata'tum. Maka upayakanlah diri kalian untuk bisa mengerjakannya. Maka semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang-orang yang mentaati perintah dan meninggalkan larangannya. Yang keempat, yang disebutkan oleh para ulama, wa alla yu'badallaha illa bima syara' dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan dengan syariatnya. Artinya, ketika kita mengimani bahwa Muhammad adalah utusan Allah dan kita tahu bahwa Allah Azza wa Jalla sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Maka bagaimana beribadah kepada Allah? Gampang yaitu cukup contoh juklak yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah bahwa agama ini terjaga. Bahwa salat sampai sekarang kita bisa mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat. Begitupun juga zakat kita bisa sampai sekarang bisa mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan zakat. Begitupun juga manasik haji kita bisa mengikuti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu melakukan manasik haji. Dan kapan kita melakukan hal itu berarti kita telah mengikuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan. Seperti dalam sholat, Sallu kama usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihatku salat. Bagaimana kita melihat Nabi salat sedangkan kita tidak menyaksikan Nabi? Tentunya dengan kita menuntut ilmu, tentunya dengan kita mempelajari sunnahnya, tentunya dengan kita menambah pengetahuan tentang agamanya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rukun yang kedua yang terpenting adalah iqamis sholat. Yaitu menegakkan menegakkan sholat. Penegakan sholat ini datang. Ya, setelah ruknul awal. Setelah rukun yang, yang pertama yang mana rukun pertama ini kandungannya adalah al Kandungannya adalah adalah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh para ulama apa rahasia apa rahasianya? Disebutkannya as-salat sebagai rukun yang kedua. Asyhadatain litakuna dalilan ala sihhatil i'tiqad. Agar salat ini menjadi dalil, menjadi burhan, menjadi bukti akan lurusnya keyakinan. Akan lurusnya lurusnya keyakinan. Artinya, seseorang yang lurus keyakinannya kepada Allah dalam tauhidnya kepada Allah, dia layak tahawan anis salat. Dia tidak menelantarkan salat. Apakah meninggalkannya? Atau menunda-nundanya sampai keluar dari waktunya? Berapa banyak orang yang kita lihat di zaman sekarang. Semoga Allah Azza wa Jalla lindungi kita dari yang demikian. Yang mereka menunda-nunda sholatnya. Yang mereka mencari-cari alasan untuk meninggalkan sholatnya. Dan yang lainnya mencari-cari pembenaran dalam perbuatannya dalam meninggalkan meninggalkan sholatnya. Ketahuilah ayuhal hadirun, jika penyakit ini ada dalam diri kita, maka benahilah mulai sekarang. Kenapa? Karena Allah sholat itu merupakan dalil akan lurusnya tauhid kita kepada Allah Azza wa Lurusnya keyakinan kita kepada Allah Rabb kita Jalla Jalla wa'ala. Dan yang dimaksud dengan iqamis sholat, yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah mengerjakannya dengan mendatangkan rukun-rukunnya dan yang wajib-wajibnya berikut juga yang sunnah sunnahnya. Berarti dalam salat itu ada rukun-rukun. Sudah tahu kita ada berapa rukun salat? Ada berapa rukun salat? Dan ada wajib-wajibnya. Ada berapa wajib batu salat? Dan ada yang sunnah-sunnahnya. Ada berapa sunnah-sunnah dalam salat? Dan ini merupakan perkara yang sangat mendasar untuk seorang muslim ketahuinya dibandingkan perkara-perkara yang lainnya apabila kita kaitkan dengan apa yang telah kita singgung bahwa as-salat yang benar itu dalil akan lurusnya akidah kita. Salat yang benar itu merupakan dalil akan lurusnya akidah kita. Gimana kita bisa salat dengan benar sedangkan kita tidak tahu mana rukunnya, mana wajibnya, mana yang sunnahnya. Dan ini adalah merupakan derajat yang paling tinggi. Karena menegakkan sholat ala derajat ini. Menegakkan sholat itu ada dua derajat. Yang pertama yang sempurna. Apa yang sempurna? Yaitu yang mendatangkan rukunnya, mendatangkan wajibnya, mendatangkan sunnahnya. Kalau sekarang kita masih belum bisa menjawab apa aja rukun sholat, apa saja kewajiban-kewajiban sholat dan apa saja sunnah-sunnah dalam sholat, maka semoga setelah ini kita ya tergugah untuk kita mempelajarinya dan mengetahui apa yang paling penting bagi kita untuk kita kita pelajarinya. Dan yang kedua, yang termasuk dari iqamis salat itu menegakkan salat atau penegakkan salat yaitu mengerjakan rukun-rukunnya yaitu kadar yang yang paling rendah untuk salat itu dianggap sah dan juga mengerjakan yang wajib-wajibnya yaitu kadar yang paling rendah untuk dikatakan salat itu dianggap sah nah ini merupakan perkara yang penting bagi bagi seorang muslim untuk dia perbaiki agamanya. Karena perbaikan agama al hadirun yang dimuliakan Allah bukan dengan perkara yang lain. Perbaikan agama Allah perbaikan Islam kita. Perbaikan agama Allah perbaikan iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syukur-syukur kita bisa masuk ke dalam derajat yang paling tinggi yaitu darajatul ihsan. Derajat al-ihsan. Yang disebutkan oleh Syekh Nu'taimin rahimahullah bahwa derajat ihsan itu ada dua. Yang pertama adalah yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Apa itu? Yaitu yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ta'budallaha ka'annaka tarah." Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Yaitu ibadahnya orang yang cinta. Ibadahnya orang yang penuh harap. Ibadahnya orang yang mengharapkan pahala dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Ini yang paling tinggi. Yang kedua adalah Fa'ilam takun tara. Kalau kalian tidak melihatnya, fa'innahu yara. Ketahuilah bahwa Allah Azza wa Jalla memperhatikanmu. Yaitu ibadah orang yang takut, ibadah orang yang diperhatikan, ibadah orang yang diawasi. Dan kedua-duanya adalah kebaikan. Maka kapan yang pertama dilakukan itu akan melahirkan al-ihsan. Dan kapan yang kedua dilakukan juga akan melahirkan al-ihsan dan kedua-duanya adalah derajat yang paling tinggi daripada derajat derajat al-iman. Kemudian al hadirun yang dimuliakan Allah. Rukun yang ketiga adalah zakat. Dan ini merupakan ibadah maliyah, ibadah harta, ibadah pada harta kita. Yang keempat adalah asyam, yaitu puasa Ramadan. Dan ini adalah ibadah badaninya, ibadah pada badan kita. Dan yang ketiga adalah hajju baitillahil haram, mengerjakan ibadah haji ke Baitullahil Haram, menunda nunda hingga akhirnya Allah Azza wa Jalla cabut nikmat itu dari cabut nikmat itu dari maka ada ibadah haji itu terkandung dua jenis ibadah yang disebutkan sebelumnya yaitu ibadah maliyah karena dia membutuhkan harta dan yang kedua adalah al ibadah al badaniyah. Hadis sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita perhatikan kepada hadal hadis, kepada hadis ini yang terkandung di situ, ya, rukun iman yang lima, dia datang begitu tertib. Apabila ditinjau kepada pelaksanaannya seorang hamba dalam mengerjakan ya, rukun iman yang atau rukun Islam yang yang lima ini. Yang pertama adalah asyhadatan. Dua kalimat syahadat yang merupakan asas dan fondasi semua amalan. Bahwa amalan apapun tanpa dibangun di atas dua kalimat syahadat itu habaan mantura. Tidak akan dinilai dan tidak akan diganjar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu habaan manthura. Dan kami hadapkan mereka kepada amalan yang pernah mereka kerjakan di dunia dan kami jadikan amalan tersebut bagaikan debu-debu yang berterbangan. Maka perhatikanlah ayuhal hadirin dimuliakan Allah akan rukun pertama yang paling penting dan modal utama kita dalam berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Yang kedua adalah as-salat. As-salat diulang dalam keseharian kita sehari lima kali. Sehari lima kali. Karena inilah yang wajibah dan selainnya adalah selainkan zakat. Dan kewajiban dia kapan? Adalah satu tahun satu kali. Yaitu apabila telah sampai kepada satu satu haul yaitu satu satu tahun. Dan yang keempat adalah adalah asyam. Dan ini pun juga diwajibkan satu bulan ya dalam satu tahun pelaksanaannya. Dan dia merupakan ya ibadatun badaniyah, ibadah yang dilakukan oleh badan yang manfaatnya juga kembali kepada pribadi dan juga kepada masyarakat. Yang terakhir adalah haji. Dan pada haji ini dia tidak diwajibkan kecuali satu kali seumur hidup. Maka ayo hadirin dimuliakan Allah Azza wa Semoga Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya dan menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang mukhlis dan di antara hamba-hambanya yang mengerjakan ketaatannya innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi pembahasan pembahasan kita berikutnya adalah hadis nomor 5 an ummil mu'minin dari ummul mu'minin ummu abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd Barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kita ini Maka Yang tidak berasal darinya Darinya Nabi SAW Maka akan ditolak Rahul Bukhari yang Muslim Hadis dari Imam Bukhari dan Muslim Wa riwayat ini Muslim Sementara riwayat Muslim saja Imam riwayat Imam Bukhari tidak meriwayatkan dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada dalam amalan itu perintah kami, maka amalan itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syarah dalam hadis ini sebelum kita masuk ke dalam syarah hadis ini saya hanya ingin mengatakan kepada kita semua dengan mengatakan bahwa saya yakin dan percaya semua kita tidak ada yang ingin amalan ditolak oleh Allah. Saya yakin dan percaya. Semua kaum muslimin yang beramal. Tak seorang pun di antara kita yang mau amal kita ditolak. Betul? Ya. Berarti ini sebuah kaidah mutaridah. sebuah kaidah yang pasti. Semua orang sampai amalan kita ditolak oleh Allah. Dan ini menunjukkan akan pentingnya hadis ini. Karena hadis ini merupakan jawaban atas seluruh keinginan orang yang beramal. Hadis ini merupakan jawaban atas seluruh keinginan orang yang beramal. Pentingnya hadis ini. Lalu hadis ini menjawab Bagaimana caranya? Wahai orang yang beramal, supaya amalan Anda tidak ditolak oleh Allah? Jawabannya jelas. Lakukan amalan sesuai dengan yang diamalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan amalan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lakukan amalan sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya kita melakukan amalan hanya amalan yang diajarkan Rasul kepada kita. Semua itu karena kita ingin amalan kita tidak, ditolak. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberitahu amalan yang tidak diajarkan Rasul akan ditolak oleh Allah. Makanya kita berusaha terus dalam amalan kita kita harus yakin amalan seperti ini Rasul pernah ajarkan. Sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkannya, pernah mengamalkannya, pernah mencontohkannya. Kalau kita mau amal kita ditolak, ya sudah terserah amalkan saja apa yang kita mau. Kalau tidak peduli kita kepada diri kita, kepada amalan kita, ditolak atau tidak ditolak, ya sudah. Beramallah serampangan. Beramalah sesuka yang kita mau. Ada orang yang mengamalkan amalan seperti ini. Ucapkan La ilaha 333 kali. Setelah itu ucapkan illallah 333 kali. Jadi Pertama, la ilaha dulu. 333. Baru illallah 333. Yang Rasul tidak pernah ajarkan. Nah orang-orang yang mengamalkan seperti ini dan yang semisalnya. Kalau ditanya keadaannya, pernah nggak Rasul nyuruh mengamalkan hal yang seperti ini? Dia pasti akan menggeleng. Hal yang seperti ini lakukan kepada seluruh amalan. Oleh karena itu orang yang serius amalannya yang diterima oleh Allah, dia harus serius untuk membangun amalannya di atas perintah dan suri tauladan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Yang kedua, orang-orang yang mengajak kaum muslimin untuk beramal sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja dan meninggalkan amalan yang tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW itu bukti mereka sayang kepada kaum muslimin. Itu bukti bahwa mereka sayang kepada siapa? Kepada kaum muslimin. Kenapa? Karena orang yang mengajak beribadah hanya sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW saja dan meninggalkan amalan-amalan yang tidak pernah diajarkan Rasul mereka tidak ingin saudara-saudarinya capek dan lelah beribadah hasil akhirnya ditolak ini menandakan mereka sayang kepada siapa kaum muslimin karena hadis ini kata para ulama Syekh Timin mengatakan Syekh As-Sa'di mengatakan hadis ini ada mantuk dan ada mafhum. Ada yang diucapkan dan ada pemahaman balik. Yang diucapkan amalan yang tidak dibangun di atas perintah ditolak. Al-mafhum kilas baliknya amalan yang sesuai dengan yang diperintahkan diterima. Maka kalau kita ingin amalan kita diterima, tidak ada jalan lain selain ikuti perintah dalam beramal. Kau muslimin dan muslimat. Hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa tidak akan diterima amalan kita kecuali kita benahi batin kita dan zahir kita. Kita benarkan batin kita dan zahir kita. Manakala batin benar, zahir benar, kedua-duanya bersatu, baru amalan itu diterima oleh Allah. Salah satunya tidak benar, tidak diterima oleh Allah. Apa itu amalan zahir? Gerakan anggota tubuh. Kaifiyat ibadah. Apa itu amalan batin? Ikhlas dalam niat yang dibicarakan dalam pembicaraan pertama oleh Ustaz. Ya, Ustaz. Ja'far hafizahullah taala. Dan pembicaraan tentang niat sudah selesai. Jadi kalau orang zahirnya benar, yaitu dia ikhlas menjalankan ibadah. Dan kalau orang maaf, batinnya benar, yaitu dia ikhlas menjalankan ibadah. Dan zahirnya benar hadis ini. Hadis Aisyah bahwa amalan cara dia mengamalkannya sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, sesuai dengan aturan Rasulullah SAW, ini orang yang zahirnya dan batinnya sama-sama benar. Berarti ada orang yang zohirnya benar, batinnya salah. Batinnya benar, zohirnya salah. Dan ada orang yang zohirnya salah, batinnya juga salah. Seseorang yang sholat, sempurna rukun sholat. Syarat sah sholat. Wajib-wajib sholat, bahkan sunat-sunat sholat sempurna. Berarti sudah benar zahirnya. Dia harus mencari benar apa? Batin. Ikhlas. Kalau disertai dengan ikhlas, benarlah zahir, benarlah batin. Diterima oleh Allah Taala. Namun kalau batinnya salah, tidak benar, dia tidak ikhlas. Sholatnya ada maksud dan tujuan. Di antara maksud dan tujuannya supaya tidak hilang ilmu kebal senjata tajam. Dia melakukan sholat itu murni karena ingin mempertahankan ilmu kebal senjata tajam. Kalaulah bukan karena itu nggak mungkin dia sholat maka ini niatnya tidak benar. Amalannya yang zahir itu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian halnya juga manakala batinnya sudah benar namun zahirnya salah. Ikhlas membantu fakir miskin, ikhlas membantu pesantren, ikhlas membangun masjid, mengharapkan ridho Allah. Lalu uangnya dari mana? Nyolong, mencuri harta orang lain. Dicuri harta orang lain lalu diinfakkan ikhlas karena Allah. Ini niatnya sudah benar. Yang salah apanya? Amal zahirnya salah. Harta mencuri tidak boleh diinfakkan. Ada orang yang niatnya Masya Allah luar biasa sempurna ikhlasnya. Sholat subuh. Empat rakaat. Saking ikhlasnya sholat subuhnya berapa? Empat rakaat. Diterima sholatnya? Ikhlas loh pak. Ini ikhlas luar biasa. Akan tetapi yang salah di mananya? Di lahirnya. Kaifiat melaksanakan sholatnya salah. Kaifiat melaksanakan sholatnya keliru. Nah, amal kita hanya akan diterima oleh Allah Tabaraka wa taala manakala zahir dan batin dua-duanya benar. Maka benahi niat dan benahi cara mengamalkan amalan. Dua-duanya harus berjalan seiring. Rasul kita sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya datang dengan menyuruh kita ikhlas, tapi Rasul datang dengan menyuruh kita ikhlas dan mengajarkan bagaimana cara menjalankan amalan itu. Rasulullah SAW Para sahabat meniru beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya meniru ikhlasnya, tapi meniru gerak-gerik Rasul menjalankan sebuah ibadah. Sehingga kita selalu mengajak kaum muslimin, wahai kaum muslimin, mari beramal sesuai dengan amalan Rasul. Caranya dan ikhlaskan itu kepada Allah. Untuk Allah. Mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan wajah Allah dan surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sayang seribu kali sayang. Pemahaman yang seperti ini dianggap orang sekarang pemahaman memecah belah umat. La ilaha illallah. Mengajak kaum muslimin untuk kembali beramal saleh, membangun kaifiat amal saleh sebagaimana dulu Rasul kita mengamalkannya sekarang justru banyak yang tidak suka. Dan dianggap ini dakwah yang memecah belah umat. Wahai saudara-saudariku yang punya pemahaman ini. Tolonglah merenung sejenak. Tolonglah sholat di malam hari dan meminta kepada Allah, ya Allah, apakah pemahaman seperti ini pemahaman yang memecah belah umat atau justru pemahaman yang akan memersatukan umat di atas meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat Islam semuanya ditanya, siapa yang paling pandai beribadah? Siapa ibadahnya yang paling sempurna? Semua mereka sepakat menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakatlah. Anak yakin dan percaya. Gak ada orang Islam sekarang ini. Laki atau perempuan ditanya, siapa ibadahnya yang paling hebat di permukaan bumi ini? Dari umat akhir zaman, dari Nabi Muhammad sampai yang terakhir. Siapa yang paling hebat amal solehnya? Kiai saya. Gak akan ada. Pasti jawabannya hanya Nabi Muhammad SAW. Kalau kita mengaku bahwa beliau amalan yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik daripada amalan beliau, maka yang benar adalah mari tiru amalan yang terbaik itu. Mari contoh amalan yang terbaik itu. Kalau kita tidak mau mencontoh amalan yang terbaik itu, mungkin kita punya keyakinan wassalam, yaitu amalan orang yang kita tiru dan kita contoh itu. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada orang-orang yang mengamalkan amalan tidak sesuai dengan amalan Nabi, kalian apakah kalian sudah berada dalam hidayah yang lebih daripada hidayah Nabi Muhammad? Sallallahu Alaihi Wasallam lebih daripada hidayah Nabi kalian. Baik. Taib yang diajar langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam beragama dan mengamalkan amalan siapa? Rasulullah. Langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Begini cara beramal, begini cara beramal melaksanakannya, begini cara melaksanakannya, begini cara melaksanakannya. Kok justru orang yang dan dicari cara beribadah yang lain yang tidak pernah beliau ajarkan. Dan ini sepakat para ulama akan ditolak oleh Allah. Walau ibadah itu lebih berat dan lebih banyak. Kita ambil dua contoh. Satu contoh dari saya, satu contoh dari Imam Malik bin Anas. Contoh dari saya adalah Nabi SAW mengatakan Barang siapa yang selesai sholat membaca tasbih 33 kali Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Kemudian menutup dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu mulku wa hamdu ala kulli syai'in qadir untuk menyempurnakan 100 maka pahalanya begini begini begini. Ada orang yang mengatakan oh itu mah belum seberapa. Saya tasbih 330 kali. Saya tahmid setelah sholat 330 kali. Dan saya takbir 330 kali. Dan la ilaha illallahnya sepuluh kali. Sehingga jumlah yang saya lakukan bukan kali seratus, tapi seribu. Kira-kira menurut kita ini diterima atau ditolak? Ditolak. Walaupun lebih banyak, walau lebih berat. Walau lafaznya sama. Namun tidak sama dengan diajarkan Nabi. Nabi mengajarkan 33, dia mengajarkan berapa? 330. Nabi mengajarkan satu, dia mengamalkan 10 dia kali lipatkan 10. Nggak diterima oleh Allah. Allah sudah mengajarkan 33 melalui nabinya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Dan satu dari contoh Imam Malik. Imam Malik ditanya, "Wahai Imam, dari mana mulai ihram?" Kata Imam Malik dari Dzul Hulaifah. Nabi memulai dari sana. Dzul Hulaifah tanah Nabi 12 kilo. Dari situ mulai. Orang itu berkata, "Saya mulai dari rumah Artinya lebih dahulu 12 kilo dibanding dibanding miqat. Kata kata Imam Malik jangan. Ya, jangan. Kata orang itu, aku justru nambah beberapa langkah. Kata Imam Malik, aku takut kamu terkena fitnah. Orang itu bertanya, fitnah apa? Lalu Imam Malik membacakan ayat Al-Quran, فَلِحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ an amrihi an tusibahum fitnah wa yusibahum adabun Fitnah atau ditimpa oleh azab yang pedih. Oleh karena itu menyelisihi amalan Nabi tidak boleh. Kalau kita ingin amalan kita diterima, ikuti cara Nabi beribadah. Tapi kalau kita tidak peduli lagi amalan kita diterima atau tidak diterima, silahkan selisihi amalan beliau. Kalau kita sudah tidak ada kepedulian terhadap amalan kita diterima atau tidak diterima oleh Allah, beramalah terserah kita. Lakukan semaunya kita. Saya yakin dan percaya seluruh amalan yang tidak kita lakukan itu, yang kita lakukan tidak sesuai dengan amalan Rasul, pasti akan ditolak oleh Allah. Karena sudah dikatakan Nabi kita tercinta salam seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat dan waktu yang tersisa di Ibnillahi Azza wa Jal, kita akan gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Salah seorang penanya bertanya. Dia berkata dalam pertanyaannya untuk hadis yang pertama itu hadis niat. Ya. Saya masih belum paham apa bedanya antara lafal hadis dan amal dunia dengan lafal selanjutnya. Tapi dalam ini beriman. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengulanginya dua kali. Mohon penjelasannya juga ya, tentang ya, khairan. Dua lafaz itu pada hakikatnya dia bukan penggalan. Bagaimana dijelaskan oleh para ulama? Karena pada penggalan yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada penggalan yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikan ukuran baik atau buruknya suatu amalan di sini. Ya, tidak bicara tentang pahala. Melainkan menjadikan yang dijadikan ukuran akan baik dan buruknya suatu amalan, beliau sallallahu alaihi wasallam menjadikannya niat. Niat sebagai ukuran baik buruknya suatu amalan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu itu dengan niat. Artinya amalan-amalan itu baik atau buruk diukur dengan niatnya bisa difahami? Dan yang kedua dia bukan pengulangan dari yang pertama. Kenapa? Karena yang kedua itu berbicara tentang balasan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna malikul limriim manawa. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan, akan mendapatkan balasan dari apa yang dia niatkan. Apabila niatnya dalam amalannya itu adalah salih, niat yang baik, maka balasan yang akan dia dapatkan juga balasan balasan yang baik. Dan apabila niat yang melandasi pekerjaannya itu adalah niat yang buruk, maka balasan yang akan dia dapati juga merupakan balasan yang buruk. Jadi bukan seperti apa yang terlintas secara uh, dalam benak kita bahwa itu adalah pengulangan karena pada hakikatnya dia bukan dia bukan pengulangan. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini ditanyakan di tengah-tengah kita mengerjakan amalan Terkadang niat bisa berubah dari semula ikhlas menjadi sedikit riak. Misalkan dalam sholat yang awalnya ikhlas karena Allah. Agar supaya dicontoh orang lain, agar sesuai sunnah. Maka kita sedikit menampakkan sholat kita dengan tujuan agar bisa dilihat orang lain. Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Seseorang yang menampakkan kepada orang lain sholat yang sesuai dengan sunnah, ini pada hakikatnya Apabila niatnya karena Allah Azza wa Jal, niatnya lurus agar orang yang melihatnya juga menjadi baik amalannya, dan dia tidak mengharapkan selain daripada itu, pada hakikatnya niat yang demikian itu tidak merusak keikhlasan. Itu tidak merusak keikhlasan. Contoh, bahwa seperti inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu dahulu mengerjakan. Adapun hal yang berkaitan dengan bahwa seorang terkadang mengerjakan amalan landasannya ikhlas karena Allah. Kemudian di tengah amalan dirasuki oleh ria. Dan saya rasa seringkali kita mengalami hal yang demikian. Seringkali kita masuk dalam kondisi yang demikian dalam ibadah. Di awal ibadah kita ikhlas dan keikhlasan menjadi pondasi amalan kita. Kemudian di tengah-tengah amalan tersebut masuk di tengah-tengahnya ria. Apakah ingin dilihat, apakah ingin dipuji atau yang semisalnya. Maka bagaimana kondisi dan hukum amalan tersebut? Apakah amalan tersebut sah dan diganjar oleh Allah sesuai dengan asal niatnya atau amalan tersebut menjadi rusak dikarenakan riak yang masuk di tengahnya. Dalam masalah ini ada pembahasan di kalangan ulama. Ketahui dalam kondisi ini ayu al ada dua keadaan. Ada dua ada dua, dua keadaan. Keadaan yang pertama yaitu seorang yang di tengah-tengahnya dirasuki ria, kemudian dia sambut riaknya. Dia sambut riaknya. Semakin dia perbaiki salatnya, semakin dia perbaiki bacaannya, semakin dia perbagus, perbagus amalannya. Nah, dalam kondisi seperti ini tidak ada khilaf di kalangan ulama bahwa orang tersebut meskipun landasan amalan itu ikhlas, kemudian di tengah-tengahnya masuk ria, tapi dia sambut riaknya bahwa amalan tersebut menjadi gugur dan menjadi rusak dan tidak diganjar dengan pahala oleh Allah Azza wa Adapun yang kedua, perkara yang kedua atau kondisi yang kedua, yaitu orang yang tidak menyambut riak ini. Orang yang tidak menyambut tidak menyambut riak ini. Maka orang yang tidak menyambut riaknya, baik saya ulangi. Kondisi yang pertama adalah orang yang tidak menyambut riaknya. Orang yang tidak menyambut rianya. Orang yang tidak menyambut rianya tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa amalannya sah. Itu dia diganjar sesuai dengan sesuai dengan asal niatnya. Orang yang sholat karena Allah kemudian masuk ria, kemudian dia dia berusaha untuk usir rianya dari hatinya. Maka tidak ada perselisihan di kalangan ulama bahwa yang dijadikan ukuran itu adalah asal niatnya. Asal niatnya dan amalannya dinilai sah. Yang kedua adalah yang ria itu masuk ke dalam hatinya, kemudian dia sambut. Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa amalannya batal disebabkan oleh karena dia sambut riaknya. Dan Al Imam Ahmad dan juga yang lainnya mengatakan bahwa amalannya sah berdasarkan asal niat dia karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'la wa a'lam. Insyaallah. pertanyaan berikutnya di dalam rukun iman yaitu rukun yang keenam iman kepada takdir baik dan buruk. Tadi dikatakan menurut Allah semua takdir itu adalah baik. Apakah ukuran baiknya atau hikmah yang dikandungnya? Kita tidak sempat memperpanjang tadi karena waktu yang kita habiskan untuk syarah yang lainnya sudah terlalu panjang maka kita lewatkan saja dengan sebuah pembicaraan ringkas dan ditanyakan pada kesempatan kali ini. Maka jawaban kita adalah seperti yang tadi kita katakan bahwa baik dan buruk itu pandangan makhluk kepada takdir yang datang. Rumah antum terbakar, baik atau buruk? Baik atau buruk? buruk. Antum naik gaji, baik atau buruk? Menurut antum. Itu baru menurut antum. Tapi boleh jadi menurut Allah rumah antum terbakar, antum justru mendapatkan kebaikan dari kebakaran rumah itu. Ilmu ada di sisi Allah. Dengan terbakarnya rumah antum, Datang teman-teman yang soleh membantu. Antum tertarik dengan kesolehan kawan-kawan itu yang datang membantu. Eh, orang-orang soleh ini lebih peduli dia daripada teman-teman dekat saya yang menjauh ketika saya kebakaran rumah. Lalu kemudian terjadi hubungan baik antara antum yang rumahnya terbakar yang sebelumnya belum mengenal agama Allah dan dengan disebabkan rumah terbakar banyak orang-orang soleh yang datang membantu dan antum berteman dengan mereka. Sehingga pertemanan yang bermula dari kebakaran rumah itulah asal awal datangnya hidayah menyapa antum. Kira-kira rumah itu yang terbakar itu baik atau buruk? Hah? Baik. Mau rumahnya terbakar? Mau kalau begini caranya. Tapi kita nggak tahu bagaimana caranya Allah mengatur. Jadi Allah mendatangkan kepada kita suatu mudarat di barat itu ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Namun kita yang menerima mudarat itu, musibah itu, menurut kita ini musibah buruk. Taib rumah antum terbakar. Dengan terbakarnya rumah antum, antum sabar sehingga dosa antum diampuni oleh Allah. Kalau rumah antum ter tidak terbakar, antum tidak sabar, dosa antum akan tetap dihisap oleh Allah dan antum dipanggang di neraka karena dosa antum tidak diampuni. Pilih rumah terbakar atau tidak terbakar? Nah. Kondisinya kalau rumah terbakar, antum sabar, dosa antum diampuni, nggak masuk neraka. Kalau rumah antum tidak terbakar, antum tidak dapat pengampunan dan harus diadab dulu di neraka. Pilih rumah terbakar atau tidak? Setiap musibah yang datang, bila mana dihadapi dengan sabar, musibah itu pergi dengan membawa dosa-dosa. Tapi Ustaz. Itu kalau hubungannya dengan orang mukmin. Bagaimana kalau hubungannya dengan orang kafir? Orang kafir rumahnya terbakar. Dan dia akhirnya masuk neraka juga. Walaupun sudah capek sabar, akhirnya masuk masuk neraka. Itu bagaimana memahaminya? Takdir Allah baginya adalah takdir yang baik. Sekarang anak tanya antum. Di Indonesia ini ada pegawai-pegawai negeri yang jujur dan amanah. Dan ada pegawai-pegawai negeri yang khianat dan korupsi. Yang pantasnya yang yang khianat dan korupsi itu dielu-elukan dihargai atau dipenjara? Hah? Dipenjara. Betul. Pantasnya di mana para koruptor? Digantung di Monas. Kalau antum mengatakan yang pantasnya bagi orang pegawai yang korupsi, berkhianat, dipenjara, diadab, digantung, kenapa antum protes orang kafir masuk neraka? Bisa dipahami? Justru orang kafir Allah hadap di neraka itulah yang baik. Karena orang yang tidak pernah mau sujud kepada Allah. Orang yang tidak pernah mau mengakui Allah sebagai Robnya. nggak pantas masuk surga. Maka perbuatan Allah kata Imam Ibnul Qayyim. Antara rahmat dan keadilan. Allah rahmati hamba-hambanya yang taat masuk ke neraka. Allah berlaku adil kepada yang kafir di neraka. Perbuatan Allah semuanya baik. Rahmat adalah kebaikan dan keadilan adalah kebaikan. Orang kafir terlalu banyak dosanya. Wajar aja rumahnya dibakar oleh Allah. Adil kok Allah. Dan yang namanya keadilan semuanya kebaikan. Yang namanya keadilan semuanya apa? Kebaikan. Dan orang kafir masuk neraka adil. Sebagaimana adilnya koruptor masuk Selesai urusan kita semua perbuatan Allah adalah kebaikan. Jadi buruk dan baiknya menurut pandangan kita terhadap takdir itu. Semua yang dilakukan Allah kebaikan, Allah tidak pernah melakukan yang buruk. Wallahu taala Baik jemaah sekalian, kita cukupkan pertemuan sesi pertama dalam daurah ini. Insyaallah taala akan dilanjutkan esok. Dan sebelumnya kita akan mengajukan pertanyaan tapi karena waktu yang sempit, insyaallah taala kita akan lakukan esok. Ini ada hadiah dan hadiah itu bukan dari panitia, ada hadiah dari yang bisa membeli dan juga ada hadiah dari guru kita, dari guru kita yang lain yang memberikan kepada kami untuk dibagikan kepada jamaah dengan syarat bisa menjawab pertanyaan dari pemateri. Tetapi karena waktu sempit, insya Allah Taala kita akan memberikan pertanyaan ini dan hanya ini kepada antum besok sesi kedua di UNJ. Jadi kita harus UNJ orang yang sama jamnya jam 9 sampai waktu umur insya Allah Taala. Bagi antum yang berkesempatan hadir, silakan hadir. Kemudian pengumuman berikutnya, bahwa bahwasanya di luar sana ada buletin di ah, eh, yaitu Tauhid bisa ambil sebanyak-banyaknya dan jika antum